Oktober 2015 kita kembali dipertemukan oleh Allah baik yang hadir langsung di majelis di Masjid Umar Ibn Khattab ini maupun yang bersama saya melalui radio Hidayah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Keberkahan kesehatan kita, keberkahan umur kita, keberkahan waktu dan keberkahan hari-hari kita, keberkahan semua yang kita lakukan dari ketaatan dan kebaikan. Untuk melanjutkan usaha kita mempelajari dan mendalami akidah yang sampai pertemuan ini kita telah menyelesaikan empat kali pertemuan mantapan akidah pertama, kedua, ketiga dan keempat dan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kelima dan insya Allah akan tetap berlanjut sampai kita menyelesaikan kitab yang kita programkan untuk membacanya yaitu kitab Usulul Iman fi Dawi Al-Kitabi was Sunnah. Dasar-dasar keimanan dalam cahaya atau di bawah cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang aneh setiap selesai dari uh, daurah yang kita lakukan padahal saya sudah buat tanda-tanda ujung dari pengajian dan pelajaran kita tetapi ketika ingin mempersiapkan diri untuk memulai daurah daurah berikutnya saya kehilangan batasnya Nggak tahu saya apa penyebabnya. Apakah ini hikmahnya menyuruh kita mengulangi pengajian atau pelajaran yang lalu atau tidak tahu apa sebabnya. Padahal saya sudah buat tanda-tanda. Ketika saya coba perhatikan bolak-balik kitab-kitab dan tidak seperti biasanya saya punya kajian kitab ini mingguan malah. Dan pasti ada uh, batasnya dan saya tulis di sana batas pelajaran kita. Namun daurah ini saya heran. Kenapa setiap saya ingin memulai dan mempersiapkan diri, saya kehilangan batas akhir dari pengajian dan pelajaran kita yang telah berlalu. Saya beranggapan mungkin menyuruh kita untuk mengulangi bagian akhir dari pelajaran demi pelajaran kita dan alhamdulillah Allah untuk hari ini memudahkan kita. Saya sempat tadi mendengar kembali bagian akhir dari daurah yang dahulu yang keempat dan Eh, pelajaran kita ketika itu masuk kepada eh, pembahasan tauhid yang kedua dalam program mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah yang telah kita pelajari bahwasanya untuk beriman kepada Allah dengan iman yang benar harus dengan uh, empat unsur. Yang pertama mengimani keberadaan Allah, dan yang kedua mengimani rububiyah Allah dan yang ketiga mengimani uluhiyah Allah sementara yang keempat mengimani asma dan sifatnya yang kita akhirkan dahulu atau yang kita jadikan sebagai pembahasan penutup pada daurah yang keempat adalah pembukaan atau pembahasan pertama tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? apa definisinya tentu kemudian juga eh, sedikit tentang gambaran eh, penjelasan para ulama tentang eh, eh, pentingnya tauhid uluhiyah dibandingkan dengan tauhid sebelumnya yaitu tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Eh, pembahasan kita pada pertemuan hari ini kita mulai dengan pembahasan pertama dalam pembahasan tauhid uluhiyah yaitu dalil-dalil dan urgensinya tauhid uluhiyah. Dalil-dalil dan urgensinya tauhid uluhiyah. Yang pertama dalil tentang tauhid uluhiyah dan yang kedua adalah pentingnya tauhid uluhiyah sebagai sambungan dari pelajaran kita yang lalu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah, rububiyah Allah atau tauhid rububiyah eh, sudah kita pelajari bahwasanya maksud dari tauhid uluhiyah adalah mengimani Allah dalam perbuatannya. Mengimani Allah pada perbuatannya. Mengimani Allah pencipta alam semesta, mengimani Allah, pengatur alam semesta, mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, yang memberi rezeki, yang memberi penyakit, yang mengatur ajal dan seterusnya. Uh, tauhid rububiyah. Karena Rabb rububiyah yang diambil dari kata Rabba ya rubbu artinya berkisar antara mencipta, menjaga, mengatur, memelihara. Ini uh, makna dari rububiyah. Firman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb al-alamin. Allah juga bukan hanya sekadar mencipta alam semesta lalu dibiarkan berbuat begitu saja, tidak. Allah mencipta langit dan bumi. Allah yang menahan langit sehingga tidak bergeser turun. Allah yang membentangkan bumi dan menumbuhkan tanaman dan yang mengatur apapun yang terjadi di langit dan yang mengatur apapun yang terjadi di bumi. Sampai waktu Allah menghancurkan alam semesta ini. Allah yang mengatur. huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah punya urusan yang baru. Allah setiap hari punya pengaturan yang baru. Allah tumbuhkan tanaman ini, Allah bakar tanaman hutan ini, Allah Subhanahu wa taala suburkan yang ini, Allah gersangkan yang ini. Ini semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian di alam semesta ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk kepada eh, dalil-dalil uh, tauhid uluhiyah. Sebelumnya saya ingatkan kembali pelajaran tentang makna uluhiyah. Makna uluhiyah uh, uluhiyah adalah kata yang diambil dari kata kerja aliha ya'lahu ilahatan. Artinya menyembah, mengibadati. Dalam uh, para ulama mengartikan aliha ya'lahu atau alaha ya'lahu dengan abada ya'budu. Abada ya'budu ibadatan aliha alaha ya'lahu ilahatan artinya abada ya'budu beribadah berarti tauhid uluhiyah konotasinya atau ruangnya adalah beribadah ruangnya adalah apa yang dilakukan oleh manusia dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala ini tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadati atau mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Ibadah. Ini sekilas tentang makna tauhid uluhiyah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama di bawah ini yaitu dalil-dalil dan urgensi tauhid uluhiyah. Kita ambil bagian pertama dari pembahasan ini yaitu dalil-dalil. Dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Uh, di sini dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membawa manusia atau menggiring manusia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara nas dan juga secara tidak langsung secara tidak langsung yang saya maksud adalah ketika Allah menceritakan tentang penyembah-penyembah berhala atau orang-orang yang berbuat syirik kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini juga termasuk dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Eh, banyak sekali itu terdapat terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, di antara bentuk-bentuk dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan menjelaskan tentang wajibnya uluhiyah yang pertama di sini berupa perintah untuk mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Perintah untuk mengibadati Allah, langsung dari Allah ibadati Allah. Cara langsung Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak sekali dalil-dalil yang dalam bentuk yang pertama ini. Nas secara tekstual Allah memerintahkan manusia untuk mengibadatinya. Ini perintah langsung. Ini dalil yang pertama tentang wajibnya tauhid uluhiyah yaitu uh, dengan perintah langsung untuk mengibadati Allah. Seperti contoh firman-Nya di awal atau di perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Perintah dalam pertama dalam Al-Qur'an adalah ini, ayat ini. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat eh, uh, 21. Al-Baqarah ayat 21. Kalau kita nanti setelah selesai pengajian ini, kita coba buka surah Al-Baqarah berikut terjemahannya. Tidak akan kita ketemukan perintah dari Allah sebelum ayat ini. Kecuali ayat ini yang pertama. Perintah dari Allah dan ini perintah pertama di awal surat Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa itu perintahnya? Perintahnya adalah Ya ayyuhan nas Salu Zaku Sumu Nah Tetapi nas dari Allah untuk mengibaratinya U'budu. U'budu. Ya ayyuhan nas U'budu. Apa artinya u'budu? Ibadatilah. Ibadatilah. Rabbakum Rob kamu. Rob tadi telah kita terjemahkan artinya yang menciptamu, yang memelihara kamu, yang menjagamu, yang mengaturmu. Jadi secara tidak langsung Allah memberikan alasan kenapa ia diibadati. Kenapa ia diibadati? Karena dia Rob. Karena dia yang mencipta kita. Karena dia yang mengatur kita. Karena dia yang mengurus kita. Dan karena dia yang menjaga kita. U'budu Rabbakum. U'budu Rabbakum. Ini contoh dari dalil yang pertama. Atau dalil, dalil pertama yaitu perintah langsung dari Allah untuk mengibadatinya. Dan ini contoh yang pertama. U'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Manusia. Berarti bukan kaum muslimin, tapi manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Diingatkan dia sebagai manusia. Diingat yang diperintah oleh ayat ini. Mereka sebagai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan mereka untuk mengibadati pencipta mereka. Secara tidak langsung, ayat ini mengharamkan kesyirikan. Siapapun selain yang mencipta tidak berhak mendapatkan ibadah. Siapapun selain yang mengatur alam semesta tidak berhak diibadati. Siapapun, apapun selain yang mengurus alam semesta ini, yang menjamin rezeki manusia, yang mengatur kehidupan alam semesta ini berhak diibadati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budu rabbakum. Bukan sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan allazi khalaqakum. Sebenarnya ini adalah menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Penyebutan yang khusus setelah yang umum. Kenapa saya katakan yang khusus? Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk mengibadati. U'budu Jelas? U'budu langsung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan di sini adalah kata-kata Rabbakum. Rabb tadi telah kita jelaskan maknanya adalah pencipta, pengatur, penjaga, pemelihara. Ini suatu kata yang maknanya sangat luas. Sementara ayat yang berikutnya atau lanjutan dari ayatnya alladzi khalaqakum Alladhi khalaqakum. Di sini kata para ulama uh, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Rabbakum ini umum, kemudian dirincikan atau disebutkan oleh Allah yang secara khusus di situ adalah mencipta. Dari makna rob, di antara makna rob adalah khalaqah. Di antara makna rob adalah khalaqah yaitu mencipta. Jadi eh, yang paling menonjol, yang harus mau tidak mau kita akui bahwasanya Taala yang mencipta kita. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Karena banyak bukti-bukti mulai dari dari fitrah fitrah kita pasti membawa kita untuk mengakui bahwasanya kita ini tercipta. Kemudian akal sehat kita pun juga pasti menggiring kita untuk mengakui bahwasanya kita tercipta. Kemudian kita lihat dari besarnya dan luasnya alam semesta ini, tidak mungkin ada manusia yang bisa mencipta satu lapis langit saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah manusia yang kafir itu dicipta tanpa ada yang mencipta? Ini pertanyaan dari Allah. Dan jawabannya pasti semuanya sepakat bahwasanya ada sepakat saya masuk orang yang beriman eh, bahwasanya kita ini muncul ke dunia ada yang mencipta. Amhumul khaliqun atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri. Ini pertanyaan yang kedua. Apakah mereka muncul ke bumi ini tanpa ada yang mencipta atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka? Dan ini juga mustahil. Yang pertama mustahil, tidak ada yang tercipta tanpa yang mencipta. Tidak ada yang muncul di bumi, muka bumi ini tanpa yang mencipta. Kalau begitu, kita tidak meyakini meyakini ini, maka kita sependapat dengan salah satu dari dua orang. Ketika dia berjalan di padang pasir, diceritakan oleh para ulama, contoh ini ketika dia berjalan di padang pasir tiba-tiba di hadapan mereka ada sebuah istana yang megah. Istana, bangunan istana yang sangat megah. Dipagari oleh tembok-tembok yang sangat tinggi dan dilengkapi oleh lampu-lampu, kemudian oleh kamera CCTV. Kemudian ketika mereka disilakan masuk, Melalui gerbangnya mereka lihat adalah pemandangan yang air-air yang mengalir ke kolam renang yang luar biasa indah, kebun-kebun yang banyak dengan segala macam tanaman-tanaman, buah-buahan. Kemudian juga ketika mereka dipersilakan masuk ke gerbang, ke, masuk ke dalam istana, mereka melihat segala keindahan dalam istana tersebut. Lengkap semuanya. Permadaninya yang sangat bersih. Kemudian juga sofa-sofanya, tempat tidurnya, ruang makannya, dapurnya, dan semua kamar tidurnya lengkap semua dengan fasilitas ke, keindahan dunia. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, tahukah kamu bahwasanya istana yang megah ini dengan segala kelengkapan dalamnya itu muncul sendirian. Kalau kita mengatakan bahwasanya yang tercipta dalam di alam semesta ini muncul sendiri, maka kita sependapat dengan orang gila ini yang mengatakan muncul sendirian. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dan ini mustahil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penciptaan manusia ini merupakan hal yang mau tidak mau kita pasti menerimanya. Bahwasanya kita tercipta. Kemudian juga pertanyaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, amhumul khaliqun atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri. Taruhlah, mereka tidak mengakui adanya yang mencipta. Lalu apakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Pertanyaan. Jawaban juga mustahil. Mana mana ada sesuatu yang tidak ada kemudian dicipta dirinya sendiri. Kemudian ada. Kita sebelumnya tidak ada kemudian kita cipta. Dia sudah tidak ada bagaimana mencipta dirinya sendiri dan kedua-duanya mustahil. Ini yang dipertanyakan oleh Allah dan logikanya bagi mereka yang punya fitrah yang masih bersih, punya akal yang masih sehat, pasti akan mengakui bahwasanya mereka di bumi di alam semesta ini tercipta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang telah mencipta kamu dan bahkan telah mencipta orang-orang sebelum kamu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini saya ulangi kembali adalah perintah pertama yang kita kalau kita mulai dari surah Al-Fatihah, maka di surah Al-Fatihah kita tidak akan mendapatkan perintah dari Allah di sana, kecuali hanya permohonan dari kita bukan kepada Allah, bukan bukan dari Allah tapi dari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi adalah fi'lul amri, kata-kata kata kerja yang nanya perintah. Maksudnya adalah doa. Kemudian kita masuk ke surat yang kedua, Al-Baqarah mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin terus kita tidak akan menemukan perintah dari Allah kepada kita manusia kecuali ayat yang ke 21 ini dan ternyata perintahnya adalah mengibadati Allah dan yang dipanggil adalah manusia wahai manusia ibadatilah Allah karena dia yang telah menciptamu karena dia yang telah mengurusmu, karena dia yang telah memberikan apapun yang kamu butuhkan di dunia ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah mencipta untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Kita mau daging sudah disediakan oleh Allah. Kita mau makanan, buah-buahan sudah disediakan oleh Allah. Semua yang dinikmati oleh manusia di muka bumi ini adalah yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Ini semua yang dilakukan oleh Allah untuk manusia dan Allah memerintahkan manusia lantaran itu untuk mengibadatinya subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian dalil yang kedua yang berkenaan dengan langsungnya Allah memerintah untuk mengibadatinya dengan kata-kata u'budu. Kemudian dalil yang kedua Surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha sampai di situ. Ini yang berkenaan dengan apa? Dengan poin kita sekarang ini bahwasanya wajibnya mengibadati Allah karena secara langsung Allah mengatakan u'budu ibadati dia. Ini wa'budullaha wa'budullaha U'budu di sini juga kata kerja yang maknanya perintah. Kata kerja yang maknanya perintah. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Kata kerja yang maknanya perintah. U'budu. Sebagaimana dalam ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhan nas u'budu. Siapa yang diibarati di sana? Rabbakum. Rabbakum alladhi khalaqakum. Sekarang ini lafaznya Allah wa'budullaha ah, dan ibadatilah atau sembahlah Allah langsung Allah perintahkan untuk mengibadati, mengibadatinya surah An-Nisa ayat 36 lengkapnya ayat ini ber, ya, isinya kandungannya adalah perintah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini lengkapnya ayat dalam uh, pada surat uh, An-Nisa ayat 36. Awalnya perintah yang pertama di ayat tersebut sebelum perintah-perintah kebaikan yang lain, sebelum perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan seterusnya itu yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah adalah mengibadatinya wa'budullaha dan ibadatilah atau sembahlah Allah. Ini juga secara langsung Allah menyuruh kita untuk mengibadatinya. Kalau kita masukkan lanjutan dari ayat ini wala tusyriku bihi syai'an. Ini tambahan penekanan dari Allah. Menunjukkan bahwasanya mengibadati Allah ini lawannya apa? syirik. Allah perintahkan untuk mengibadatinya dan Allah larang untuk mensyirik men, menyekutukannya atau untuk menandingkan dia dengan selainnya dalam mendapatkan ibadah. Wala tusyriku bihi dan janganlah kalian menyekutukan dengan dia syai'an sesuatu pun. Siapapun tidak berhak untuk disandingkan dengan Allah dalam mendapatkan ibadah. Siapapun juga, karena Allah mengungkapkan di situ kata-kata syai'an. Dia berbaris, eh, berbaris eh, dia munawwanun bertanwin. Nakirah dalam bahasa nahunya, nakirah artinya maknanya umum. Siapapun, apapun tidak berhak menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ibadah. Wala tusriku bi Kenapa kita artikan dalam mendapatkan ibadah? Karena sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk mengibadatinya. Kalau sekiranya boleh kita menyandingkan Allah dalam beribadah, maka Allah tidak mengatakan wala tusriku bi Maka boleh kita berdoa yang doa itu kita hadapkan kepada orang-orang yang sudah meninggal yang diarahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan alasan dia adalah orang mereka adalah orang-orang saleh, mereka wali-wali, mereka dekat dengan Allah. Maka kita arahkan terlebih dahulu doa tersebut kepada mereka, nanti mereka yang menyampaikannya kepada Allah. Berarti kita menyembah mereka. Saat doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa'budullah, ibadahilah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ini dal dalil atau contoh yang kedua dari apa tadi poin yang pertama yang menunjukkan wajibnya kita mengibadati Allah apa perintah langsung dari Allah untuk mengibadatinya dengan kata-kata ibadah u'budu perintah langsung dari Allah untuk mengibadatinya dengan ungkapan langsung u'budu ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kemudian di sini wa'budullah. Dalil berikutnya Surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di sini Dalilnya masih dalam kata-kata ibadah tetapi dengan redaksi yang berbeda. Kan kata kerja maknanya apa? Perintah. Ibadati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dengan redaksi mengatakan mewajibkan qada. Qada artinya katabah atau amara. Qada di situ Artinya kataba mewajibkan atau amara memerintahkan. Memerintahkan dan Allah telah memerintahkan Rabbuka yaitu Allah yang mencipta kita telah memerintahkan atau mewajibkan Allah ta'budu agar kamu tidak beribadah il, tidak mengibadati illa iya kecuali Ya. Agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya. Jadi redaksinya adalah dengan ungkapan qadha. Apa artinya qadha? Mewajibkan atau memerintahkan. Di sini artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia. Atau jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini e, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Asal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini poin yang pertama yang menunjukkan wajibnya mengibadati Allah semata-mata, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dalil yang kedua atau poin kedua, poin yang kedua di sini Eh, kadangkala kadangkala adanya penjelasan bahwasanya uh, asas dari keberadaan makhluk atau tujuan dari penciptaan makhluk ini adalah ibadah. Penjelasan dari Allah bahwasanya tujuan kenapa ia menciptakan makhluk, kenapa dia mencipta manusia, kenapa dia mencipta jin, apa tujuannya? Penjelasan ini yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah yang tauhid uluhiyah yaitu menyembah Allah semata adalah wajib. Ini dalil yang kedua. Di sini ter, eh, tertulis kadang-kadang berupa keterangan bahwa tauhid uluhiyah merupakan latar belakang penciptaan makhluk serta tujuan diciptanya jin dan manusia. Ini juga dalil wajibnya mengibadati Allah. Karena Allah menjelaskan bahwasanya ia mencipta manusia, ia mencipta bahkan jin untuk mengibadatinya. Agar manusia dan jin itu menyembahnya, mentauhidkannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya wajib kita beribadah kepada Allah semata. Dalilnya apa? Contohnya apa? Dari Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini mungkin sudah sering kali kita mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita perhatikan ayat ini. Dan Allah Allah mengabarkan dan tidaklah aku mencipta jin dan juga tidak mencipta manusia illa kecuali liya'budun agar mereka mengibadatiku penjelasan langsung dari Allah bahwasanya tujuan adanya kita di dunia ini dicipta oleh Allah adalah beribadah mengibadati Allah semata liya'budu nih Nunnya berbaris Nunnya berbaris apa? Berbaris kasrah. Ya. Liya'buduni. Kita perhatikan. Saya ingin menjelaskan bahwasanya liya'buduni. Berbaris kasrah saya sengaja tebalkan Berbaris kasroh liya'buduni. Sebenarnya dalam ilmu bahasa Arab asal dari nun ini setelahnya ada ya. Setelahnya ada ya. Beginilah kira-kira nunnya. Ni, ya-nya ada di akhirnya. Liya'buduni agar mereka menyembahku. Ya ini adalah kata ganti untuk saya. Kata ganti untuk saya. Kitabi. Apa artinya kitabi yang berbaca, yang belajar bahasa Arab? Kitab saya. Zauji. Suami saya. Baiti kata Nabi. Baiti apa artinya? Rumahku. Ada ya di sana dan itu kata uh, huruf yang digunakan sebagai ganti dari saya. Sekarang ini kalau kita masuk kepada kata-kata liya'buduni yang masih ada yanya agar mereka mengibadati saya kata Allah. Yang mencipta siapa? Allah. Yang berbicara di sini Allah. Wa ma khalaqtul jinna kata Allah dan saya tidak mencipta jin dan juga tidak mencipta manusia kecuali liya'buduni agar mereka mengibadatiku kata Allah jadi tujuan penciptaan jin dan manusia adalah beribadah ini menunjukkan bahwasanya mengibadati Allah adalah wajib mengibadati Allah satu-satunya adalah kewajiban manusia yang tidak beribadah di dunia ini maka dia tidak memerankan tujuan hidupnya di dunia kalau yang manusia ini mengibadati selain Allah tidak mengibadati Allah berarti dia tidak juga memerankan tugasnya yang utama di dunia ini yaitu mengibadati Allah. Bukan beribadah saja, tetapi mengibadati Allah. Manusia, siapapun manusianya dicipta oleh Allah. Orang Arabnya, orang Eropanya, orang Afrikanya, orang Asianya, semua manusia dari awal manusia sampai akhir manusia itu dicipta oleh Allah tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah. Makanya kata sebagian ahli tafsir dinukilkan dari tafsir Ibnu Abbas bahwasanya makna liya'buduni di sini artinya liyuwahhiduni liyuwah agar mereka mentauhidkan saya kata ulama tafsir termasuk dinukilkan dari tafsir Ibnu Abbas tentang makna liya'buduni artinya menyembah Allah semata. Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengibadati Allah satu-satunya dan jangan menyembah atau mengibadati Allah jangan menyembah dan mengibadati selainnya. Jadi makna dari liya'budun adalah liwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil atau contoh dari dalil yang kedua yaitu adanya penjelasan dari Allah bahwasanya tujuan diciptanya manusia dan bahkan jin adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, nampak jelas oleh kita bagaimana pentingnya kita membahas ini. Pentingnya kita membahas ini. Ter, terkadang sebagian kaum muslimin merasa, merasa bahwasanya mereka sudah beribadah. Dan ternyata mereka tidak merealisasikan dan mengamalkan ayat yang disebutkan oleh Allah di sini. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji bahkan, tetapi mereka terkadang terjerumus kepada praktek mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek-praktek menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek menyekutukan Allah, menanding menyandingkan walaupun mungkin kita juga bersandar kepada Allah, menyerah kepada Allah di suatu saat, tetapi di saat yang lain kita jadikan atau kita buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan yaitu antaja'ala lillahi niddan Kata Nabi, engkau jadikan untuk Allah itu tandingan. Yaitu Allah sama dengan makhluknya dalam mendapatkan ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tetapi di situ ada meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan, isti'adah, meminta dalam kesempitan, istighosa, bernazar ibadah, tawakal ibadah, ber, e, menyembelih ibadah, menyembelih sembelihan, kurban, sembelihan apapun juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar li rabbik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah Rabb kamu dan menyembelihlah. Maksudnya untuk Allah. Menyembelihlah untuk Allah sebagaimana jelaskan para ulama, maksud dari ayat ini adalah fasalli wanhar li rabbik. Sebagai kamu sebagaimana kamu salat untuk Allah, maka sembelihan pun kamu harus serahkan kepada Allah. Kata para ulama tafsir adalah maknanya fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Dan sembelih pula untuk Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini praktek menyandingkan Allah dengan selainnya, dengan dari makhluknya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, penjelasan tentang ayat Az-Zariyat tadi para ulama mengatakan uslub saya tidak mencipta kecuali saya tidak melakukan kecuali saya tidak melakukan kecuali. Saya tidak duduk di sini kecuali. Ini penekanan. Ada makna penekanan. Uslub yang seperti ini yang ada dalam Al-Quran. Dalam ilmu bahasa Arab. Saya tidak melakukan ini kecuali untuk ini. Ini ada makna penegasan dan penekanan. Lebih dari hanya sekedar mengatakan, mengabari, saya mencipta manusia agar mereka mengibadati saya. Ini uslub yang biasa. Kalau seandainya kita katakan Allah tidak Allah mencipta manusia agar manusia mengibaratinya. Ini hanya uslub sederhana. Tetapi ketika rubah diubah uslubnya, Allah tidak mencipta manusia kecuali untuk mengibaratinya. Ada mana apa di situ? Ada makna penegasan, ada makna penekanan. Menyatakan bahwasanya uslub ini uslub yang sangat penting untuk kita pahami. Makanya Allah membentuk uslub-uslubnya dengan kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya sekedar mengatakan atau mengabari saya mencipta manusia dan jin agar mereka mengibadati saya. Ini sederhana dan biasa saja. Tidak ada makna penekanan di situ. Tetapi kalau Allah mengatakan dan itu yang sudah dikatakan oleh Allah, tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadati saya. Di situ ada makna kewajiban tersirat makna kewajiban kita mengibadati Allah semata-mata. Karena Allah yang mengatakan buduni Bukan budu kabran qabran, budu nabiyan atau budu malakan. Agar mereka mengibadati kubur atau mengibadati nabi atau mengibadati malaikat. Tetapi mengibadati Allah semata. Kita harus cemburu. Harus kita cemburu, bersifat cemburu ketika terjadi perampasan hak Allah dan diberikan kepada yang tidak berhak. Harus cemburu kita. Jangan sampai tenang-tenang saja ketika terjadi kezoliman. Perampasan hak Allah kemudian diserahkan kepada makhluk yang tidak berhak. Sementara perampasan hak manusia diambil oleh orang lain lalu kita tegak. Marah ketika terjadi kezoliman antar manusia. Sementara ketika terjadi kezoliman perampasan hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang sama sekali tidak berhak, kita tenang-tenang saja. Dan bahkan orang yang membahas itu, mengupas itu, memperhatikan itu dianggap adalah orang-orang yang tidak memuliakan para wali, tidak memuliakan para nabi. Mana yang lebih mulia Allah daripada wali? Mana yang lebih mulia Allah daripada nabi? Hak Allah harus kita serahkan kepada Allah semata. Dia yang berhak. Dia yang memerintahkan kita untuk mengibadati dia sendiri liya'buduni. Ini dalil yang kedua, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang saya ulangi yaitu dalam bentuk penjelasan dari Allah bahwasanya dia tidak mencipta kita manusia kecuali untuk mengibadatinya. Selanjutnya yang ketiga yang menunjukkan juga wajibnya kita mengibarati Allah, mentauhidkan Allah adalah adanya penjelasan dari Allah bahwasanya tujuan diutusnya para rasul diutusnya para rasul tujuan diutus para rasul adalah untuk membawa dakwah tauhid mengajak manusia untuk mengibadati Allah berarti kita bisa menyimpulkan rasul tidak diutus kecuali setelah terjadi kesyirikan. Rasul tidak diutus oleh Allah kecuali setelah terjadi kesyirikan. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Kapan Nabi Nuh diutus? Setelah merajalela, berarat, berakar kesyirikan di muka bumi Allah ini. Allah murka dan Allah tidak langsung menyiksa. Allah tidak langsung menurunkan hukuman maka Allah turunkan utus Rasulnya Nabi Nuh alaihissalam dan mengajak manusia untuk mengibadati Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Apa lanjutan ayatnya? Ani'budullah. Bayangkan, kalau sekiranya tidak terjadi kesyirikan, tidak ada perintah ini maknanya untuk mengibadati Allah. Karena sudah terjadi kesyirikan, maka nampak oleh kita betapa besarnya tujuan diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Mulianya ketika Nabi Nuh langsung mengatakan ya qaumi u'budullah. Ibadatilah Allah karena dia yang berhak diibadati. Wattaquhu wa ati'un dan takutlah kepada Allah dan taatilah saya. Wa ati'uni dan taatilah saya. Jalan keselamatan adalah tauhid dan mutaba'atu rasulin adalah mentauhidkan Allah, mengibarati Allah dan mengikuti rasul. Yang tidak mengikuti dan mentaati rasul Nabi Nuh di waktu itu maka tidak akan bertauhid. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi poin yang ketiga ini dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya tujuan diutusnya setiap Rasul adalah mengajak manusia yang sudah terjerumus kepada perbuatan syirik untuk mengibadati Allah. Dan tidak seorang Rasul pun diutus kecuali setelah terjadi kesyirikan. Nabi Musa diutus oleh Allah setelah terjadi penyembahan kepada Firaun dan Firaun mengajak untuk menyembahnya. Makanya Fir'aun mengatakan, Ana rabbukum al-ala, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu kalian punya sesembahan selain saya. Seakan-akan Fir'aun mengatakan, La ilaha illa ana. Tidak ada yang kalian sembah kecuali saya. Dan memang sudah disembah Fir'aun oleh umatnya. Diibarati saya Allah Subhanahu wa taala. Maka diutus Nabi Musa untuk memberantas dan menyatakan bahwasanya Firaun adalah hamba makhluk dan dia yang di, yang didakwahi oleh Nabi Musa pertama kali sebelum Bani Israel. Allah langsung perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Firaun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul faqul laka ila an Datangi. Dakwahi Firaun Nyatakan bahwasanya dia sebagai seorang hamba, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dan saudaranya, "Idhhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina." Dan pergilah kalian berdua bersama Harun mendatangi Firaun dan ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Ini sarana dakwah. Ini modal dakwah. Dan sekarang ini kita harus praktekkan manhaj para nabi dalam berdakwah, metode para nabi dalam berdakwah. Karena metode manhaj cara yang mereka gunakan dalam berdakwah itu adalah langsung dari Allah. Allah yang memerintah memerintahkan mereka untuk melembah lembut melemah lembutkan kata-kata mereka. Faqula lahu qawlan layyina. Dan Nabi yang mengatakan, "Innama bu'istum muyassirin." Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan. Dan Nabi mengatakan, saya bukan bita'an, walala'an, walal fahishil badi. Saya bukanlah orang yang selalu mencela, mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak pernah kita mendengarkan keluhan dari mulut Nabi kata-kata kasar. Sampai kepada orang-orang yang menentangnya. Orang-orang yang menyakitinya. Tidak ada satu kata ribah pun yang terucap oleh Nabi SAW kepada Abu Lahab, kepada musuh-musuhnya, kepada Abu Jahal. Karena memang tidak ada gunanya. Yang kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Nabi adalah menyampaikan kepada manusia seluruhnya, membacakan ayat-ayat Allah, meletakkan argumentasi dan hujah-hujah bahwasanya harus diibarati hanyalah Allah. Yang harus diibarati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa mengajaknya untuk mengibadati Allah. Dalil atau contoh dari poin yang ketiga ini adalah surat ayat dalam surah An-Nahl 36. Surah An-Nahl, surat lebah. An-Nahl artinya lebah. E, dan pada ayat yang ke-36 Allah menceritakan itu. Menjelaskan bahwasanya ia tidak mengutus seorang rasul pun kecuali membawa bendera tauhid, membawa dakwah, menyeru untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kita lihat makna ayat ini. Saya ulangi agar tidak keliru surat An-Nahl ayat 36. Dan walaqad dan sungguh bahasna kami mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat. Ini berita dari Allah. Wajib kita imani. Tidak ada satu umat pun kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Berdasarkan ayat dan berita dari Allah ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, seorang rasul. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Inilah tugasnya yang dijelaskan oleh Allah. An Wajib wajtanibut tagun. Ani'budullah. Tulis kata-kata ini. Aniak Ani'budullah. Ini juga termasuk dalil dari poin yang pertama. Bukankah begitu? Dalil dari poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Perintah langsung untuk mengibadati, mengibadati Allah. U'budullah. Ini juga termasuk contoh dari poin yang pertama. Tetapi ini kaitannya dengan poin yang ketiga tadi yaitu penjelasan dari Allah bahwasanya dia tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk menyeru kepada tauhid. Ani'budullah ini seruan setiap rasul. Wahai umatku, u'budullah. Saya katakan tadi tidak ada manfaat dan tidak ada makna u'budullah bila mana manusia itu sudah masih tetap bertauhid masih tetap menyembah kepada Allah. Tidak ada maknanya perintah ini. Tidak ada gunanya seruan para nabi, rasul dengan seruan ubudullah kalau umatnya tidak menyekutukan Allah, tidak terjerumus kepada kesyirikan. Berarti umatnya sudah terjerumus kepada kesyirikan maka diutus oleh Allah untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Tauhid. Maka mereka mengatakan u'budullah. Setiap rasul itu menyeru ini. Seruannya adalah u'budullah, wahai umatku ibadatilah Allah. Wajtanibut tagut sama dengan firman Allah dalam surah An-Nisa tadi, wala tusyriku bihi syai'an. Dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di halaman yang sebelumnya, wa la tusyriku bihi syai'an wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa la tusyriku bihi syai'an sama dengan wajtanibut tagut ijtanibu apa artinya jauhilah ijtanibu jauhilah kemudian at-tagut asal makna tagut ini diambil dari kata tagha yat طغى طغيانا طغى يطغى ya طغيانا artinya melampaui batas. Melampaui batas. tagal ma air banjir. tagal ma artinya air sudah melampaui penuh dan sudah melimpah. Melampaui batasnya. Jadi tagun kata para ulama adalah istilah yang digunakan untuk praktek-praktek melampaui batas yang dilakukan oleh manusia, terutama dalam beribadah. Melampaui batas dalam beribadah. Batas ibadah itu hanya Allah. Kalau sudah menyimpang dari Allah atau sudah melampaui Allah, artinya sudah diibadati selain Allah, walaupun tetap juga mengibadati Allah, tetapi sudah ada praktek ibadah yang diberikan kepada saya Allah ini artinya tauhid. Yang disembah selain Allah adalah tauhid. Karena sudah melampaui batas. Kenapa dia sudah melampaui batas? Karena ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada selain Allah maka dia tauhid. Ini makna tauhid yang asalnya adalah melampaui batas dan diistilahkan tauhid itu kepada atau untuk praktek-praktek melampaui batas yang terjadi pada manusia. Pada manusia, terutama dalam beribadah. Kemudian bisa saja masuk ke dalamnya dalam masalah ketaatan atau kepatuhan yang ditaati dan yang dipatuhi adalah Allah dan Rasulnya. Bukankah begitu? Iya. Allah berfirman wa ati'ullaha wa ati'un rasul ketika sudah melampaui dan melewati batas taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita mentaati selain Allah dan Rasulnya maka kita sudah menjadikan yang ditaati itu adalah tagun. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mentaati selain Allah dan Rasul dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Bertentangan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kepada ketaatan selain Allah kepada selain Allah dan Rasulnya. Dan lalu kita utamakan selain Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk dalam bahasa para ulama adalah taugut. Artinya kita melampaui batas. Batasan ketaatan itu hanya Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah yang mengatakan di ayat itu ya Ustaz? Wa, wa ulil amri minkum. Iya. Iya, kita disuruh juga untuk mentaati pemilik-pemilik urusan yaitu yang mengurus kita, pemimpin-pemimpin kita. Tetapi Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa Allah wa atiu rasul wa ulil amri. Kata para ulama, rahasia yang tersimpan di situ bahwasanya mentaati selain Allah dan Rasul dalam hal ini dalam ayat tersebut adalah pemimpin harus dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi mengatakan, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna mataatu fi ma'ruf. Kata kata Nabi dalam hadis yang lain, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara ma'ruf yaitu ketaatan kepada makhluk. Jadi itu makna tagut. Yang berhubungan dengan ayat kita ini adalah melampaui batas dalam beribadah. Karena Allah memerintahkan di awalnya aniyabudullah. Jadi melampaui batas dalam beribadah sehingga yang diibadah itu yang diibadati itu bukan hanya Allah lagi tetapi sudah di, sudah digabungkan bersama Allah selain selain Allah sudah digabungkan bersama Allah selain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sebuah faedah yang menarik. Jangan kita bayangkan bahwasanya yang berbuat seperti ini adalah orang-orang yang hanya menyembah selain Allah. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi, orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan kata-kata musyrikin adalah mereka mereka mengatakan apa? Allah ceritakan ungkapan mereka ini. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum dan tidaklah kami mengibadati mereka siapa? Tandingan-tandingan Allah ini. Tuhan-tuhan selain Allah. Tidaklah kami mengibadati berhala-berhala ini praktek-praktek ritual ibadah yang kami serahkan kepada berhala-berhala ini tidak kami lakukan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa agar e, orang-orang uh, atau mereka-mereka yang berada di belakang simbol-simbol ini apa itu simbol-simbol berhala-berhala yang mereka ibadati itu bukan berhalanya tetapi simbolnya yang mereka ibadati berhala Lata. Berhala Lata sejarahnya menyatakan bahwasanya Lata itu berhala patung yang mereka buat sendiri. Tetapi dia adalah simbol dari seorang yang dermawan, yang baik hati, yang patuh beribadah, yang soleh dalam pandangan mereka. Jadi mereka bukan mengibadati hanya mutlak benda mati yang ada di hadapan mereka tetapi yang di belakangnya. Sehingga mereka mengatakan, tidaklah kami menyerahkan ritual-ritual ini, praktek-praktek ibadah ini kepada benda-benda mati ini kecuali yang di belakangnya nanti dari orang-orang yang soleh itu mendekatkan kami kepada Allah. Berarti tujuannya siapa? Tujuannya siapa? Allah. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah. Dan ini perkataan siapa? Perkataan orang musyrikin. Mereka melakukan praktek ibadah kepada berhala-berhala itu tujuannya agar mereka diibadah di, dicintai oleh Allah. Agar mereka disayangi oleh Allah, agar dekat mereka dengan Allah, agar mereka diridhoi oleh Allah. Inilah tujuan mereka dan ini bukan ungkapan bukan ucapan orang muslim. Tetapi ucapan orang musyrikin. Ini faedah yang harus kita ketahui. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga ini benar-benar menarik untuk kita jadikan sebagai bekal bahwasanya ternyata setiap rasul itu diutus oleh Allah setelah terjadi kesyirikan dan mereka ditugasi oleh Allah untuk mengalihkan atau mengembalikan perbuat eh, pelaku-pelaku kesyirikan itu kepada tauhid. Agar mereka menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan praktek kesyirikan yang dicontohkan oleh ayat tadi. Bahwasanya praktek kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan kepada Allah eh, bagi Allah eh, eh, dengan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh dari Poin yang ketiga dan ada lagi contoh yang lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya yaitu surat nabi-nabi. Dinamakan dengan surat Al-Anbiya, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala secara uh, terkumpul menceritakan hampir semua para nabi menceritakan nabi-nabi secara tersendiri. Satu persatu diceritakan oleh Allah menjelaskan keutamaan-keutamaan mereka dan kelebihan-kelebihan mereka. Ia katakan eh, innahu kana uh, uh, uh, siddiqan nabiyya. Dijelaskan siddiq, nabiyan dan seterusnya. Innahu sadiqal wa'di. Satu demi satu disebutkan nama-nama mereka dan ini surat Al-Anbiya. Kalau kita ingin menelusuri untuk waktu yang yang uh, cepat mungkin kita bisa membaca surah Al-Anbiya ini untuk mendapatkan uh, cerita Allah tentang para nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat tersebut Allah bercerita tentang dakwah mereka seluruhnya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 50 25 maaf 25 Allah berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana Ini berita dari Allah, kabar menyampaikan Allah menyampaikan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sekaligus menyampaikan kepada kita. Apa kata Allah? Dan tidaklah saya mengutus wa ma arsalna atau tidaklah kami mengutus kata Allah min qablika sebelummu sebelum kamu siapa sebelum Nabi Muhammad SAW Nabi tidak Allah tidak mengatakan min qablika wa min ba'dik nah, ini bantahan secara tidak langsung kepada orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi bantahan ayat ini kepada orang-orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi atau orang-orang yang mengakui atau mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di sini dan tidaklah kami mengutus sebelummu. Berarti Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir. Dan tidaklah kami mengutus, mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali nuhi ilaih kami perintahkan mereka atau kami perintahkan Rasul itu, kami wahyukan kepada Rasul itu, apa yang engkau wahyukan kepada Rasul itu ya Allah. Kalau mungkin kita ber, men, mengibaratkan pertanyaan seperti ini agar lebih jelas. Apa yang engkau wahyukan kepada setiap Rasul yang kamu utus sebelum Nabi Muhammad SAW itu ya Allah, maka jawabannya ini annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada ilah kecuali saya fa'buduni fa'buduni maka ibadatilah saya di sini ada dua penekanan atau bahkan lebih dari dua penekanan yang pertama uslub yang tadi bahwasanya tidak dilakukan ini kecuali jadi tujuan Allah mengutus Rasul itu yang pertama kali adalah tauhid. Karena Allah mengatakan saya tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali dan tidaklah aku mengutus sebelum Muhai Muhammad seorang Rasul pun kecuali agar mereka menyeru bahwasanya tidak ada ilah ilah apa artinya ma'bud ma'bud tidak ada yang disembah dengan benar, harus ditambah dengan benar. Harus ditambah dengan benar, tidak ada yang disembah dengan benar. Illa ana kecuali saya, kata Allah. Kenapa saya mengatakan dengan benar? Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, karena kata kunci dengan benar inilah yang membedakan makna la ilaha illallah yang keliru. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan tidak ada yang diibadati kecuali Allah, maka ungkapan ini bertentangan dengan fakta. Bertentangan, berseberangan dengan realita. Kenapa begitu? Karena faktanya penyembahan kepada selain Allah itu sudah terlalu banyak. Mulai dari umat Nabi Nuh sampai hari kiamat akan tetap terjadi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah mengibadati praktek penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah itu tetap ada dan semakin berkembang semakin banyak yang tidak ada di umat Nabi Nuh ada di umat-umat sebelum setelahnya dan yang tidak ada di umat-umat setelahnya semuanya terkumpul di umat Nabi Muhammad SAW terkumpul di umat Nabi Muhammad umat dakwah. Manusia yang ada setelah Nabi Muhammad diutus itulah umat Nabi Muhammad dan semua praktek penyembahan kepada sang Allah itu sudah terlalu banyak dan banyak selain Allah disembah. Apapun benda yang masih hidup, yang makhluk-makhluk hidup atau benda-benda mati disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita katakan tidak ada yang disembah, diibarati kecuali Allah, maka maknanya tidak terlalu menggigit. Makanya para ulama mengatakan tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Penyembahan yang benar, ibadah yang benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini penegasan penekanan yang pertama, uslub tadi kemudian yang kedua dengan mengatakan kalimat tauhid. Tahlil di situ, la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini la ilaha illa ana uh, ini diungkapkan oleh Allah diceritakan oleh Allah uh, setiap ucapan-ucapan para nabi. Mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi da, uh, Nabi uh, Saleh Allah berfirman wa ila adin akhahum huda Wa ila adin akhahum huda. Ini rinciannya. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka siapa? Nabi Hud. Jadi kaum Ad itu nama untuk kaumnya sementara nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad siapa? Hud. Allah yang berfirman, "Wa ila adin akhahum huda dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka. Artinya dari golong dari golongan mereka. Siapa namanya? Hud. Apa kata Nabi Hud? Faqala ya qaumi budullah wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi budullah wahai kaumku ibadatilah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairu. Kita ingin berhenti di kata-kata di firman Allah ini, malakum min ilahin ghairu. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya apa? U'budullah. Ini sama dengan poin yang pertama. Benar? Poin yang pertama adalah nas langsung u'budullah. Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi budullah Lalu uh, beliau mengatakan malakum malakum min ilahin min ilahin ghairuhu kita perhatikan dan harus kita ingin meletakkan kata-kata malakum min ilahin ghairuhu dengan kata-kata la ilaha illallah. Tadi Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah, Allah telah <coughs> maaf, Allah telah memesankan, menetapkan kepada setiap rasul itu bahwasanya tidak ada ilah tidak ada yang disembah, diibadati dengan benar kecuali dia. Di sini Hud mengatakan kepada kaumnya, "U'budullah malakum min ilahin ghairuhu." Malakum min ilahin malakum min ilahin artinya apa? Kalian tidak memiliki ilah. Ini sama dengan malakum kalian tidak memiliki min ilahin ilah yaitu ma'bud. Ini sama dengan La ilaha. La ilaha. Malakum min ilahin. Kalian tidak memiliki ilah sama dengan la ilaha. Tidak ada yang disembah. La ilaha. Karena kita ingin uh, uh, kaitkan dengan firman Allah yang ada dalam poin kita ini. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 25. Kata Nabi Hud, "Malakum min ilahin ghairuhu" di sini sama dengan ghairuhu selainnya. Ghairuhu artinya selainnya. Maka artinya apa? Illallah atau illa ana. Dalam ayat Al-Anbiya. Jadi nampak oleh kita bahwasanya Nabi Hud sudah mempraktekkan apa yang diceritakan oleh Allah ini. Apa kata Allah? tidak seorang rasul pun aku utus sebelum Muhai Muhammad kecuali mereka saya perintahkan, saya wahyukan annahu la ilaha illa ana. Ternyata di situ sudah dipraktekkan oleh Nabi Hud. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain. Wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud saya mengutus Nabi Saleh. Nabi yang namanya Saleh diutus oleh Allah kepada kaumnya yang nama kaumnya apa? Thamud. Apa kata Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullaha. Ia mengatakan wahai, wahai kaumku ibadatilah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah. Berarti jelas ini bukti-bukti apa yang diberitakan oleh Allah bahwasanya setiap rasul inti dari dakwahnya adalah la ilaha illallah. Dan ini poin yang ketiga. Kemudian karena kita cukup panjang menjelaskan poin yang ketiga ini maka kita lanjutkan. Waktu juga uh, tersisa sedikit. Poin yang keempat. Saya ulangi sebelum kita lanjutkan. Poin yang ketiga tadi adalah penjelasan bahwasanya uh, Allah tidak mengutus setiap rasul kecuali untuk menegakkan tauhid. Yang keempat, penjelasan bahwasanya dalam Al-Qur'an bahwasanya tujuan diturunkannya kitab. Tujuan diturunkannya kitab. Tadi Rasul sekarang kitab yang diturunkan oleh Allah dari sisinya itu tujuan diturunkannya kitab adalah tauhid. Perintah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya al maksud min inzalil kutubil ilahiyah adalah tauhid. Adalah untuk mengibadati Allah. Contohnya surat Nuh eh, surah An-Nahl ayat 2. surat An-Nahl ayat 2 Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni." Saya ulangi ayatnya, "Yunazzilul malaikah." Allah telah menurunkan para malaikat Berruh dengan ruh, yaitu kitab. Yaitu kitab. Kita lihat terjemahannya. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, yaitu kitab yang saya katakan tadi, dengan perintahnya kepada siapapun dia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya apa itu perintahnya peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku yang berhak disembah melainkan aku maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku ini bukti bahwasanya kitab yang dibawa oleh para malaikat kepada para rasul sebagai wahyu Allah itu isinya adalah peringatan dari berbuat syirik. Peringatan kepada pelaku-pelaku syirik agar mereka meninggalkan perbuatan syiriknya dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. La ilaha illa ana fattaqun. Ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima. Poin yang kelima dari dalil-dalil wajibnya tauhid adalah eh, penjelasan tentang ancaman Allah terhadap lawan dari tauhid. Ancaman Allah terhadap lawan dari tauhid. At-tahdzir, peringatan dan ancaman, penjelasan tentang bahaya lawan dari Tauhid yaitu menyembah dan mengibadati selain Allah. Contoh di sini dari poin yang ke Maaf, saya keliru tadi. Uh, yang kelima ini adalah uh, penjelasan dari Allah tentang besarnya pahala orang-orang yang bertauhid dan indahnya janji-janji yang Allah berikan kepada mereka di akhirat untuk pelaku atau orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari yang keenam tadi. Yaitu yang kelima untuk orang yang bertauhid dijelaskan oleh Allah besarnya pahala mereka dan betapa nikmat serta indahnya eh, apa yang dijanjikan oleh Allah berupa balasan untuk mereka yang bertauhid. Contoh Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-An'am 82 Allah bercerita tentang orang yang bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini janji Allah untuk orang yang bertauhid. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan atau tidak mencampuri keimanan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya apa? Syirik. Dia beriman tetapi berbuat syirik. Maka ini mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Seperti keimanan orang-orang jahiliyah tadi. Mereka mengimani Allah, mereka mengimani Allah dan berupaya untuk dekat dengan Allah, tetapi dengan kesyirikan maka tidak akan mungkin mereka selamat. Orang-orang yang beriman dalam ayat ini dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu maka mereka lah mereka akan mendapatkan keamanan. Ini yang pertama. Lahumul amnu akan mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan ini yang kedua yaitu mereka berada di atas petunjuk. Mereka berjalan dan mereka dalam perjalanan mereka tidak mengkhawatirkan sesat di dunia maupun di akhirat. Ini dua pahala atau dua janji Allah kepada orang yang bertauhid dan tidak mencampuri iman mereka dengan syirik yaitu adanya rasa aman dan yang kedua berada di atas jalan yang tu, akhirnya adalah tujuan dia ia tidak akan ragu kesasar dia tidak akan khawatir kesasar karena dia sudah berjalan di atas jalan yang benar maka dengan mantap, dengan tenang, dengan hati lapang dia berjalan di jalan petunjuk. Di dunia maupun di akhirat. Aman yang dimaksud seperti yang jelaskan oleh para ulama, orang yang bertauhid itu akan mendapatkan dua keamanan. Aman yang pertama adalah aman sempurna. Keamanan yang sempurna Orang yang bertauhid akan ini dua bagian atau dua e, bagian dari orang yang bertauhid itu keamanannya. Ada orang bertauhid mendapatkan keamanan yang sempurna dan ada orang yang bertauhid mendapatkan keamanan yang tidak sempurna. Apa penjabarannya? Penjabarannya begini. Karena Allah telah menjanjikan keamanan. Pokoknya kita bertauhid, kita akan mendapatkan keamanan. Dan ternyata keamanannya terbagi dua Keamanan yang pertama adalah aman yang sempurna dan keamanan yang kedua aman yang keamanan yang tidak sempurna atau kurang. Keamanan yang sempurna adalah untuk orang-orang yang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Dan menjauhi dosa-dosa besar. Maka dia aman dan amannya sempurna. Apa aman sempurna? tidak akan merasa khawatir disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena dia sudah bertauhid dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa besar yaitu meninggalkan kewajiban atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah ini adalah dosa besar. Maka keamanan yang masuk kepada orang yang seperti ini adalah aman yang 100% karena dia tidak akan mendapatkan ancaman neraka karena dia bertauhid dan menjauhi dosa besar atau dia bertauhid sekalipun terjerumus kepada dosa besar tetapi dia sempat bertaubat sebelum meninggal dunia bertaubat dari dosa-dosa besarnya sebelum meninggal dunia bukankah ada di antara para sahabat yang seperti ini jawabannya iya ada di antara para sahabat yang, dan kita yakin semua para sahabat semua para sahabat Nabi masuk dalam golongan orang yang pertama ini yaitu yang mendapatkan keamanan sempurna. Kenapa? Karena mereka orang yang bertauhid dan menjauhi dosa besar. Ini pertama. Karena mereka orang yang bertauhid sekalipun terjerumus kepada dosa besar, mereka bertaubat sebelum meninggal. Baik bertaubat tanpa ditegakkan hukum kepada mereka hukum agama atau bertobat ketika mereka meminta untuk ditegakkan hukum dunia untuk mereka. Apakah tidak terjadi di zaman sahabat mereka yang terjerumus kepada perbuatan zina? Jawabannya terjadi. Dan mereka zina dosa besar. Tetapi mereka justru membersihkan dengan taubat, dengan amalan hati mereka taubat, dan juga meminta untuk ditegakkan hukum Allah terhadap mereka. Makanya dalam riwayat yang sahih, mereka sengaja datang kepada Nabi di hadapan para sahabat. Ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Ya Rasulullah, sucikan, bersihkan saya. Maksudnya bersihkan dari dosa besar. Lalu dia mereka mengatakan saya terjun begini. Yang satu lagi yang wanita dengan perut yang sudah membuncit datang kepada Nabi SAW. Dengan mengatakan ya Rasulullah tahir nih. Maka Rasulullah SAW melakukannya setelah proses yang sangat luar biasa sempit karena Nabi SAW dalam menjelaskan dalam agama Islam bahwasanya bila mana kita berdosa dan dosa itu aib maka kita dituntut untuk menyembunyikan diri kita, menutupi aib kita. Kalau kita mengumbar atau menceritakan apa yang kita lakukan ini adalah berbangga dengan dosa. Maka kalau seandainya Allah telah menutupinya, kenapa kita tidak menutupi? Tidak ada yang tahu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya dosa kita itu tertutup, tetapi jangan menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupinya sehingga kita dibiarkan untuk berbuat dosa ndak? Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Maka punya kesempatan kita untuk meninggalkan dosa tersebut. Berarti yang selamat atau yang mendapatkan aman yang sempurna sempurna ini bagi mereka yang terjerumus kepada dosa besar adalah mereka yang bertobat. Karena orang yang bertobat seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertobat seakan-akan tidak pernah berbuat dosa, bersih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang dalam Al-Qur'an Allah mengatakan justru dosanya itu Allah ganti dengan nilai kebaikan. Nilai pak dosanya itu setelah bertobat dan dia berbuat baik, maka nilai dosanya itu diganti oleh Allah berupa kebaikan. Ula faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kecil orang yang bertobat dan beriman kemudian dia merubah keadaan hidupnya corak hidupnya menjadi perbuatan-perbuatan baik maka dosa-dosanya yang telah ia lakukan dihapus oleh Allah dan diganti dengan nilai kebaikan ini betapa tampak betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala ini keamanan yang pertama keamanan yang kedua keamanan yang kurang Keamanan yang kurang ini adalah orang yang bertauhid dan berbuat dosa besar dan dia tidak bertobat dari dosa besar. Tidak bertobat dari dosa besar berarti ada ancaman, bukankah? Iya, ada ancaman. Karena Allah yang mengancam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, e, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi mereka yang tidak bertobat ada harapan untuk diampuni oleh Allah di nanti di akhirat tetapi bagi siapa yang dikehendaki ini kan yang meninggalkan kekhawatiran pada pelaku pelaku dosa-dosa besar dari orang yang beriman ada rasa khawatir kalau Allah tidak mengampuni berarti apa yang terjadi? Disiksa di neraka. Ini rasa aman yang kurang seperti yang dijelaskan oleh para ulama muhtadun. Ini janji yang kedua dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka selalu berada di atas petunjuk karena tauhid adalah hidayah. Tauhid yang mengharamkan seseorang untuk paling kurang kekal di dalam neraka. Inilah tauhid. Kalau seorang itu terjerumus kepada kesyirikan maka dia terancam kekal di dalam neraka. Allah yang mengancamnya innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik dengan Allah maka dia diharamkan oleh Allah masuk surga. Berarti kekal dalam neraka. Wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini poin yang kelima dan yang keenam kebalikan dari yang kelima. Kebalikan dari yang kelima yaitu ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat syirik dan penjelasan tentang bahaya syirik. Ini menunjukkan wajibnya tauhid. Allah jelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan pertolongan-pertolongannya di dunia kepada orang-orang yang bertauhid. Allah yang menyelamatkan umat Nabi Nuh. Allah yang menyelamatkan umat Nabi Nuh. Eh, dalam surat Hud Allah menceritakan itu Allah e, kecuali orang-orang yang beriman orang-orang yang bertauhid yang mentaati Nabi Nuh mereka yang selamat dari e, topan dan banjir besar yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam di dunia Allah pula yang menyelamatkan e, Nabi Hud Nabi Saleh kaum Lut yang diselamatkan mereka yang beriman kepada nabi-nabi tersebut dan Allah yang menyelamatkan umat Nabi Musa yang mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tauhid menyelamatkan di dunia dan tauhid pula yang menyelamatkan di akhirat. Tauhid yang menyelamatkan manusia di akhirat dari ke paling kurang dari kekekalan di neraka. Bagi mereka yang berdosa besar dan tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah nanti maka mereka akan disiksa di neraka tetapi tetap saja mereka akan keluar dari neraka. Sementara yang berbuat syirik, Allah haramkan dari surga. Sebagaimana contoh dari poin yang keenam ini dalam surah Al-Maidah 72. Contohnya surah Al-Maidah 72 ini ayatnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Barang orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah yaitu berbuat syirik maka pasti Allah mengharamkan atasnya surga al-jannah ya dan tempatnya ialah neraka tempatnya adalah neraka tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun ada tiga ancaman di situ. Yang pertama, diharamkan di surga, dari surga. Kemudian yang kedua, tempat kembalinya neraka. Kemudian yang ketiga, jangan harap ada yang bisa membantu. Tidak akan ada yang membantu. Di dunia ini, kaum muslimin, kaum muslimat, bila mana kita merasa tidak ada yang perhatian kepada kita, kita merasa benar-benar menderita di dunia ini. Tetapi selagi ada orang yang perhatian, walau sesempit apapun, walau sesulit apapun, walau seberat apapun cobaan, bila, mana ada satu orang saja yang berdiri di samping kita, memegang pundak kita, mengelus kita, membantu kita, ada rasa tenang, ada rasa berkurang ke, uh, sulitnya kehidupan kita. Tetapi kalau sudah tidak ada seorang pun, berat. Apalagi kalau sudah diharamkan surga, dikekalkan oleh neraka dan tidak ada yang mampu menolong karena memang Allah tidak mengizinkan siapapun untuk membantu orang-orang yang berbuat syirik. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku kesyirikan. Dan inilah dalil-dalil enam macam dalil wajibnya tauhid dari dari Al-Qur'an. Enam macam dalil tentang wajibnya tauhid dari Al-Qur'an dan tersisa dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga, ada empat buah dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.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 bentuk dalil dari Al-Quran dan ayat yang terakhir yang tadi tidak sempat kita sebutkan yaitu surat Al-Isra ayat 39 ancaman uh, Allah kepada orang-orang yang Eh, melakukan kesyirikan. Al-Isra ayat 39 wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Taj'al ma'allahi ilahan akhar kesyirikan. Menjadikan selain Allah uh, tempat beribadah atau mengibadati selain Allah bersama mengibadati Allah juga maka ancamannya yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah maluman tercela madhuran dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mana ada orang yang di neraka yang mendapatkan rahmat Allah dalam neraka jahanam dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ancaman yang sangat keras kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Setelah itu kita masuk kepada dalil wajibnya uh, tauhid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis Muadz bin Jabal. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad qala qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an kemudian atadri ma haqquhum alaihi قال الله ورسوله أعلم قال ألا يؤذبهم Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Mu'adz bin Jabal ia bercerita Nabi memanggilnya, "Ya Mu'adz." Dan bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah kamu apa yang merupakan hak Allah atas hambanya? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi saw menjelaskan ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya adalah hambanya itu mengibadatinya dan tidak menyekutukan dia dengan apapun. Inilah hak Allah dari hamba kita terhadap hamba-hambanya. Inilah hak Allah terhadap hamba-hambanya yaitu bertauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga melanjutkan pertanyaannya, "Atadrima haqquhum alaih?" Dan apa pula hak hamba terhadap Allah? Dan ini juga termasuk dalil wajibnya tauhid dan uh, kemuliaan tauhid. Nabi bertanya, "Tahukah kamu apa hak hamba terhadap Allah?" Hamba yang bertauhid tentunya Mu'ad menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi SAW menjawab hak hamba terhadap Allah Allah yu'adzibahum Allah tidak menyiksa mereka. Mereka siapa? Orang yang bertauhid. Ini hak hamba yang bertauhid tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertauhid maka dia tidak akan disiksa. Baik itu disiksa, tidak disiksa sama sekali kalau mereka tidak melakukan dosa-dosa yang lain atau melakukan dosa yang baik yang lain, kemudian mereka bertaubat sebelum meninggal dan diterima oleh Allah taubat mereka, maka mereka tidak akan disiksa sama sekali oleh Allah di neraka atau disiksa kekal. Disiksa kekal mereka yang bertauhid dan berdosa besar dan tidak bertobat dan juga Allah tidak mengampuni mereka di akhirat maka mereka tidak disiksa maksudnya tidak disiksa selama-lamanya. Inilah makna dari hadis ini. Tidak disiksa selama-lamanya. Terlepas dari itu tetap saja menjelaskan bahwasanya kedua-dua keadaan ini menjelaskan bahwasanya tauhid itu sangat penting. Karena dia yang akan mengharamkan seseorang dari kekal dalam neraka atau bahkan diharamkan dari disentuh oleh api neraka. Inilah dalil yang bisa diambil dari hadis Muadz bin Jabal ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa pelaku tauhid. Hak seorang pelaku tauhid atau hamba yang bertauhid haknya terhadap Allah, Allah tidak menyiksanya dengan dua makna yang tadi kita jelaskan. Pertama, tidak menyiksa sama sekali karena dia tidak punya dosa yang lain atau yang kedua tidak menyiksa kekal di neraka tidak menyiksa selama-lamanya kenapa karena dia bertauhid yang kekal di neraka itu orang yang berbuat syirik dan orang-orang kafir orang-orang yang eh, musyrikin kufar dan al-munafiqin sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya neraka itu untuk orang kafir innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah sementara orang-orang yang beriman pasti masuk surga pasti masuk surga di sini seperti yang kita jelaskan pastinya mungkin langsung bila mana mereka bersih dari dosa-dosa besar dan bertobat dari dosa-dosa semuanya atau pastinya masuk tetapi tidak tetap singgah terlebih dahulu di neraka karena dosa-dosa besarnya. Ini menjelaskan tentang kemuliaan tauhid ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua Ya, hadis yang kedua, hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas. Dari hadis Abdullah bin Abbas yang terlihat di hadapan di hadapan kita ini, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qal لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا nahwal Yaman. kata Abdullah bin Abbas tatkala Nabi mengutus Muaz jadi masih seputar Muaz tatkala Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai seorang dai sebagai utusan Nabi untuk berdakwah uh, qala lahu Nabi berpesan kepada Mu'adz ini prinsip-prinsip dakwah atau metode dalam berdakwah yang diberikan oleh Allah oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz Eh, beliau katakan inna katak dumu atau inna katak damu dalam riwayat lain inna ti inna katak damu ala kaumin min ahlil kitab wahai muat saya sekarang mengutusmu kepada orang yang berilmu orang yang sudah pintar orang yang sudah mengenal kitab sudah mengenal agama dahulu yaitu ahlul kitab. Berarti di sini ada pesan Nabi. Apa pesannya? Engkau harus berilmu. Engkau harus mempersiapkan matang-matang, bukan seperti orang turun gunung. Tetapi harus berilmu sebelum kita berdakwah. Bukan hanya sekedar baru bisa satu dua kemudian kita sudah berlagak bisa berdakwah. Ini tidak dibenarkan. Jadi Pelajaran yang sangat penting untuk berdakwah itu kita mengetahui, mengenal, berilmu dengan apa tentang apa yang kita dakwai. Maaf. Kita berilmu, mengetahui tentang apa yang kita dakwahi. Itu materinya, apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga kita mengenal kondisi mad'u, kondisi orang yang kita dakwahi. Kita bisa memilih kata-kata yang pantas untuk diucapkan untuk orang, untuk orang ini, perkataan dan kata-kata yang pantas untuk diucapkan untuk orang itu. Jadi mengenal keadaan dan kondisi mad'u ini termasuk fikih dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam pesannya kepada Mu'ad innaka inna innaka taqdamu ala kaumin ahlil kitab. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Fal yakun awalu ma tada'uhum ilaihi ay wahidullaha ta'ala." Hendaklah uh, pertama yang engkau dakwahi mereka adalah tauhid. Ya, "Fal yakun awwala ma tada'uhum ilaihi" dan hendaklah yang pertama kali yang engkau seru mereka kepadanya adalah tauhid. Aywa ya- agar mereka mengibadati Allah semata-mata yaitu bertauhid. Perhatikan bahwasanya Nabi mengutamakan dakwah kepada tauhid kepada ahlul kitab yang sudah mengenal tentang agama. Mereka orang yang berilmu. Berarti ketika ada ungkapan-ungkapan sumbang, kenapa mesti mempelajari menjelaskan tentang masalah syirik di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Mesti dibahas, dikupas, diungkapkan kata-kata syirik, tauhid di tengah-tengah kaum muslimin. Bukankah mereka sudah muslim? Bukankah mereka sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Iya, tetapi Nabi jelaskan bahwasanya kesyirikan ini mungkin saja bisa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin saja bisa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin seperti terjadinya di umat ahlul kitab. Kemudian uh, lanjutan dari hadis ini tentang masalah fardu-fardu Islam yang lain, rukun-rukun Islam yang lain. Tetapi yang kita petik di sini adalah uh, poin pertama yang dipesankan sekali oleh Nabi kepada Muad dalam berdakwah nanti engkau harus prioritaskan letakkan di program pertama kamu adalah membersihkan kesyirikan. Ini yang kita lakukan. Ini dakwah kita. Sekalipun orang mengatakan kata-kata yang tidak bertanggung jawab kepada kita, kepada semua yang eh, orang-orang yang menekankan tentang ini, tentang masalah tauhid ini. Kenapa? Karena dilihatnya banyak orang-orang banyak ada sebagian kaum muslimin yang sudah terjerumus kepada perbuatan kesyirikan yang seperti terjadi di masa jahiliyah. Seperti terjadi di masa jahiliyah. Walaupun simbolnya berbeda. Yang satu simbolnya kuburan, yang satu simbolnya adalah berhala. Tidak ada bedanya. Di dalam kuburan itu adalah manusia. Bukan, tidak ada lagi manusianya. Tidak ada lagi manusia. Sudah makan, dimakan semuanya oleh tanah kecuali tulang ekornya. Berarti kuburan itu hanya sebatas simbolnya saja, Seperti ada bedanya dengan berhala yang dibuat. Makanya praktek yang dilakukan di sana sama dengan praktek yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Kita katakan ini dan tetap akan kita katakan. Karena ini yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Sekalipun banyak orang-orang yang mengatakan ini adalah dakwah yang tidak benar dan tentu sebagaimana para nabi berhadapan dengan orang-orang yang orang-orang tokoh-tokoh agama di kaumnya seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berhadapan dengan tokoh-tokoh dan bahkan tokoh-tokoh mereka lah yang memberikan wasiat jangan tinggalkan penyembahan terhadap Wat suwa yaghuth ya'uq seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Nabi surat Nabi Nuh wa qalu la tadharunna alihatakum kata ulama-ulama mereka ini ulama su kata mereka jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada wat ini nama-nama orang soleh kata Nabi Abdullah bin Abbas yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala haula'i qaumun rija salihin kata Abdullah bin Abbas mereka adalah orang-orang soleh bagaimana kita berupaya membedakan mereka yang disembah di zaman Nabi Nuh dengan mereka yang dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah di masa sekarang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang eh, orang-orang uh, Islam, orang kaum muslimin. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis yang kedua pesan Nabi kepada Muaz dainya nya juru dakwah yang beliau utus sendiri. Dan ini materi dakwah, ini program dakwah ini tahap-tahapan dakwah yang diajarkan oleh Nabi kepada juru dakwah juru dakwahnya dan juga yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Dalil yang ketiga dari sunnah Nabi saw. hadis yang ketiga Hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah hadis-hadis yang dinukilkan di sini hampir semuanya atau bukan e, kalaupun tidak semua semuanya bahkan empatnya dari lima hadis atau e, em, dari empat hadis tiganya riwayat Bukhari satunya dari riwayat Muslim semuanya hadis sahih semuanya hadis sahih yang ketiga ini juga riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia melakukan bukan ketika meninggalnya, sebelum meninggalnya dia beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, diungkapkan dengan istilah yad'u. Berdoa atau beribadah kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan dalam berdoa, dalam beribadah maka kata Nabi dakhalan nar pasti masuk neraka ancaman keras dari Nabi SAW dari perbuatan syirik pasti masuk neraka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini cukuplah ancaman Nabi ini sebagai pelecut kaum muslimin yang masih merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah cara yang benar padahal sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu yang keempat Dalil yang keempat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik maka pasti masuk surga. Sementara siapa yang berjumpa dengan Allah membawa dosa syirik maka pasti masuk neraka. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Empat hadis sahih ini sudah cukup bagi kita untuk mengenal betapa wajibnya kita mengedepankan permasalahan tauhid ini dan membahas dengan terus-menerus tentang kesyirikan agar kita terhindar dari kesyirikan. Jangankan kita. Imam uh, Abul Ambia, bapaknya para nabi, wa imamul hunafa dan pembawa agama Hanif yaitu Nabi Ibrahim yang selalu condong dari kesyirikan dan meng, uh, eh, condong kepada ketauhidan, ia mengatakan eh, wajnubni wa baniya an budal asnam doanya kepada Allah dan jauhi saya jauhkan saya ya Allah dan keluarga-keluarga saya, anak-anak saya dari mengibadati berhala. Mengibadati berhala prakteknya seperti tadi. Yaitu menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh semua penyembah berhala. Semua penyembah berhala, termasuk orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh ayat tadi dan kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah dengan panjang lebar kita membahas tentang dalil-dalil wajibnya tauhid tersisa satu saja kita uh, ambil yaitu uh, urgensi tauhid sebenarnya dari dalil-dalil tadi kita sudah melihat betapa urgensinya tauhid tetapi tidak salahnya kita sedikit bahas sebelum kita tutup perjumpaan kita e, pemaparan materi ini dan sebelum kita membuka kesempatan untuk tanya jawab. Karena ada dua pasal di sini. Pertama dalil-dalil wajibnya tauhid, kemudian penjelasan tentang pentingnya tauhid dan bahkan dijelaskan di sini apa? Bahkan e, dia sebagai landasan dakwah para rasul. Dan ini telah kita pelajari tadi dalam ayat-ayat yang kita kupas, eh, yang kita bahas bahwasanya para rasul semuanya membawa ajaran ini, membawa bendera dakwah kepada tauhid eh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sub bahasan yang kedua, urgensi tauhid uluhi eh, tauhid uluhiyah dan kedudukannya sebagai landasan dakwah para rasul. Saya tidak akan panjang lebar tetap karena tadi sudah kita bahas melalui dalil-dalil yang ada, tetapi di sini uh, di, uh, diuraikan secara ringkas uh, tentang ayat-ayat yang tadi kita lah kita bahas. Surat An-Nahl ayat 36, kemudian Al-Anbiya 25 sudah berlalu. An-Nahl 36, Al-Anbiya 25. Ini dia. Nah, ini yang pertama An-Nahl 36, "Wa ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jatanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut.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 Kemudian ada tambahan di sini dalil yang lain uh, surat Al-A'raf 65 yang tadi saya bacakan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh Al-A'raf 65 dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud ia berkata hai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Berarti la ilaha illallah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya yaitu makna la ilaha illallah. Kemudian ada lagi uh, ungkapan yang lain. Ini ayat Al-Arab 85 atau Al-Arab 73. Al-Arab 73. Masih menceritakan secara detail tentang nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah yang membawa la ilaha illallah wa ila madyana akhahum syuaiba dan kepada kaum Madian kami mengutus saudara mereka yaitu Syuaib Nabi Syuaib ia mengatakan ya qaumi u'budullah malakum min ilahin ghairuh persis dengan ucapan siapa Nabi Hud tadi padahal masanya berbeda tempatnya pun berbeda. Tetapi ternyata Allah sama menyamaratakan mereka dalam tugas ini. Termasuk juga ayat berikutnya uh, surat Al-A'raf 85. Al-Arab 85 85 wa ila thamud aqahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami mengutus saudara mereka Saleh dan apa yang ia sampaikan kepada kaumnya sama persis dengan yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib, dengan yang disampaikan oleh Nabi Hud sebelumnya dan bahkan Allah tadi dalam surat Al-Anbiya 25 tadi secara umum mengatakan tidak seorang rasul pun kecuali menyeru kepada la ilaha illallah. Kepada la ilaha illallah. Illa annahu illa an uh, illa ayatnya apa? illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah dari ayat-ayat tadi tampak oleh oleh kita dengan jelas dan nyata bahwasanya ternyata para rasul itu semuanya membawa la ilaha illallah sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Nuh sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dakwah mereka adalah tauhid. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nahl tadi ayat 36 ini secara umum mengabarkan Allah kepada kita bahwasanya setiap rasul yang diutus seruan mereka adalah u'budullah wajatanibut taghut. Inilah pembahasan kita eh, dengan satu pembahasan terbagi kepada dua sub bahasannya yaitu dalil-dalil tentang wajibnya tauhid dan urgensi dan eh, landasan dakwah para rasul adalah tauhid. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini dan tolong dihafal atau ditulis bahwasanya pembahasan kita yang terakhir adalah bantu saya agar tidak lupa lagi. Bahwasanya pembahasan kita adalah yang terakhir pentingnya atau urgensi tauhid dan tauhid adalah landasan pokok dakwah para nabi. Itu pembahasan yang terakhir dan insya Allah pada pembahasan yang berik, yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu penjelasan bahwasanya pertikaian antara para nabi dengan umatnya hanya pada masalah ini pertikaian, penyebab bertikainya para nabi, para rasul dengan umat mereka hanya masalah ibadah ini. Kenapa umat Nabi Nuh memusuhi Nabi Nuh? Karena mereka Nabi Nuh mengajak mereka untuk mengibadati Allah semata. Kenapa umat Nabi Muhammad membenci dan bahkan memerangi Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad berdakwah kepada tauhid. Kalau masalah akhlak dan budi pekerti Nabi, mereka akui. Mereka mengakuinya. Tetapi karena Nabi mengajak mereka untuk mengibadati Allah, maka mereka memusuhinya. Maka bab kita nanti adalah bahwasanya penyebab bencana atau pertikaian, permusuhan umat nabi para nabi dengan nabi-nabi mereka adalah masalah dakwah mereka kepada tauhid ini. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah dua bulan akan datang ya. ya bulan Januari, Februari, Februari, Februari, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di minggu yang kedua karena daurah kita ini Oh Desember masih ada Mas Alma. Iya, Mas Desember ya. Saya cepat-cepat ingin tahun 2016. Ya, bulan Desember. Minggu kedua insya Allah kita bertemu lagi melanjutkan uh, usaha kita mendalami akidah, membaca kitab Usul Iman fi Dhaw al wa Sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari yang berbahagia ini uh, diberkahi oleh Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu yang tersisa sekitar satu uh, setengah jam kita sediakan untuk tanya jawab. Uh, eh, wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan. Boleh langsung dan boleh dengan tertulis. Silakan yang pertama. Syirik, bukan musyrik. Hmm. ya Ya. Yeah. Pertanyaannya, kita hemat waktu juga. Ya. Iya. Eh, seakan-akan pertanyaannya mengarahkan pembagian pelaku syirik. Pembagian pertanyaannya ada orang yang musyrik asli dan ada musyrik dari orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yang muslim terjadi melakukan perbuatan syirik. Memang terbagi. Ada yang benar-benar agamanya syirik seperti yang dicontohkan tadi yang memang agamanya agama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Asal agamanya agama tauhid. Asal agamanya agama tauhid, ketika dia tidak mengetahui tentang syirik sehingga dia tanpa sadar terjerumus kepada perbuatan syirik. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan, orang-orang yang tidak mengetahui dan dia merasa berbuat tauhid ternyata perbuatannya itu syirik. Di e, memang seperti yang dibagi tadi, orang-orang musyrik ini terbagi dua atau e, yang pertama adalah musyrik yang asli yang agamanya memang agama syirik, kemudian ada orang-orang yang terjerumus kepada perbuatan syirik sementara agamanya agama tauhid. Ya, dan inilah eh, umat-umat para nabi semuanya seperti itu. Awalnya mereka adalah agama tauhid kemudian terjerumus kepada uh, perbuatan syirik seperti yang uh, terjadi uh, di masa Nabi Ibrahim di Mekah. Awalnya adalah agama tauhid. Di Mekah itu agama tauhid. Orang tidak mengenal syirik. Tetapi ketika muncul uh, uh, Amr ibn Luhai al-Khuzai membawa agama syirik ke, ke Jazirah Arab sehingga terjadilah penyimpangan dari tauhid kepada kesyirikan ini terjerumus asal agamanya tauhid tetapi terjerumus kepada perbuatan syirik atau terjerumus mungkin dalam satu tindakan kepada ibadah yang nilainya atau yang uh, hukumnya adalah syirik. Wallahu a'lam. Kita, uh, mungkin uh, kalau pertanyaan adalah apa mana yang besar uh, dosanya yang mereka atau yang yang terjerumus satu kali ke perbuatan syirik? Tentu mereka karena agamanya memang agama kesyirikan. Sementara yang terjerumus tetap saja ancaman Allah seperti itu. Walau memang agamanya agama tauhid tetapi dia terjerumus kepada perbuatan syirik, ancaman yang tadi kita baca itu termasuk untuk semuanya. Masuk ke dalam semua mereka yang berbuat syirik wallahu taala alam. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Saya Bu Ora dari Pangkalan Baru. Suami saya berpoligami dan saya tidak eh, ikhlas mohon nasihatnya supaya saya bisa ikhlas dan benarkah istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi langsung masuk surga <laughs> ini ibu-ibu tertawa dengar ya kalau seperti itu banyak ibu-ibu yang menikahkan suaminya uh, tidak ada wanita yang mau dipoligami tidak ada wanita yang mau dipoligami ini sifat wanita dan Islam tahu itu yang menurunkan agama Islam Allah. Allah yang mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Dalam hal ini wanita dalam hal ini tentu tidak akan mungkin mau dimadu. Dan bahkan rasa cemburu yang muncul dari wanita yang dimadu itu bukan hanya muncul dari wanita-wanita biasa tetapi dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa tidak ikhlas itu tetap akan ada, tetapi terimalah. Tidak mungkin bisa ada solusinya lagi kalau memang sudah berpoligami suami ibu yang berada di pangkalan baru, relakanlah dan jangan usahakan untuk menuntut suami menceraikan istrinya. Karena ini tercelah. Akhlak yang tidak tercelah berupaya agar suami menceraikan istri duanya atau madu ibu ini jangan sampai berusaha dan ini adalah perbuatan yang dicela oleh agama. Terima, tetapi ingatkan suami agar tetap adil, karena memang syarat poligami itu adil. Adil di sini adalah adil dalam pemberian pemberian kebutuhan su istri. Kalau seandainya dibagi satu minggu satu minggu ya satu minggu satu minggu. Rumah harus adil, uang dapur harus adil, harus adil. Ini yang harus diperhatikan oleh orang poligami. Dan pesan saya kepada ibu ini, tidak ada cara yang lain kecuali bersabar. Jangankan kit ibu, istri-istri Nabi yang mulia. Oh, itu kan istri Nabi Ustadz, iya. Mereka juga manusia. Mereka juga merasakan apa yang ibu rasakan. Tetapi tentu uh, dengan bersabar, eh, di situ mungkin terletak, eh, terletak pintu surga untuk kita bukan menikahkan suami tetapi bersabar ketika kita dimadu oleh suami kita ini yang mungkin bisa membukakan pintu surga yang belum ya, yang belum menikahkan suaminya jangan berharap seperti ini karena mana tahu ketika dia menikahkan suami jadi, jadi pintu neraka jadi pintu neraka yang sudah menikah suaminya maka raihlah eh, apa yang dilakukan oleh suaminya itu eh, surga Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik Pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah ketiduran itu membatalkan wudhu? Lihat ketidurannya. Kalau seandainya ketidurannya uh, sedang duduk menanti sholat dan dia hanya ketika miring kepalanya dia tersentak dan meluruskan kembali ini tidur yang tidak membatalkan wudhu seperti yang terjadi pada para sahabat Nabi SAW ketika Nabi mengakhirkan sholat isya. Sehingga dalam bahasa mereka, hatta tahfiqaru usuhum Dan bahkan diistilahkan oleh mereka dengan tidur malah. Dalam sebagian riwayat hadis, bahkan sampai di antara kami ada yang tidur. Maksudnya, tertidur dalam bahasa pertanyaan ini. Artinya ketika dia mereka menunggu dan mengantuk, karena Nabi benar-benar mengakhirkan waktu Isa malam hari itu maka tidur yang seperti ini karena ada masih eh, rasa kesadaran masih besar eh, daripada tidur. Makanya ketika dia miring sedikit kita mulai tersentak. Ini tidak membatalkan wudhu. Eh, Sementara kalau tidurnya sekalipun duduk, tetapi dia mena, eh, me, me, me, memiringkan atau me, mengapakan kepalanya ke depan dan keluar dengkurannya, maka ini tidur sekalipun duduk membatalkan wudhu. Karena dari dari yang saya sudah menyatakan hilangnya semua kesadarannya dan dia sudah nyenyak benar-benar nyenyak tidur. Jadi jadi para ulama mengatakan memang tidur bukan zatnya yang membatalkan wudhu tetapi dia madhinnatun lil lil, lil naqid. Adanya kemungkinan keluar pembatal tanpa disadari oleh orang yang tidur ini. Maka dilihat dari posisi tidur juga, dilihat dari dengkuran, dilihat dari nyenyak atau tidak nyenyaknya tidur. Tertidur kalau sekiranya berbaring kemudian ada suara sedikit langsung dia tersentak, walaupun dia berbaring, maka tidur yang seperti ini dia bukan satu jam ya, tertidur mungkin setengah menit atau satu menit dua menit dia mulai tersentak. Ini yang dimaksud ketiduran, bukan tertidur maksudnya mulai tertidur kemudian satu jam setelah itu bangun ini bukan tertidur dan ini membatalkan wudhu. Kalau masanya juga, lamanya juga berpengaruh. Ini jawaban saya. Jadi dirinci dulu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seperti yang saya rincikan tadi, maka ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan. Pertanyaan langsung? Silakan. Coba diringkas lagi apa uh, inti pertanyaannya? Bo ah, bolehkah kita menyatakan atau ya? bisa saya pahami. Coba mungkin Bapak e, susun lagi kata-kata yang mungkin bisa memahamkan saya tentang ini. Saya akan jawab pertanyaan yang lain dulu. Nanti akan saya kembali ke Bapak. Ya Pak ya? Iya. Pertanyaan tertulis. Mohon dijelaskan tentang tawasul yang dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk mendek, me, menghalalkan kesyirikan. Ya, Eh tawasul dengan alasan tawasul ini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan sarana itu. Dengan menjadikan perantara antara Allah dengan yang beribadah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengibadati selain Allah dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk dengan tawasul. Mereka yang diibadati itu yang akan membawa ibadah tersebut kepada Allah agar Allah menerimanya. Ini istilah tawasul yang syirki yang uh, terjadi di masa jahiliyah. Dan e, tawasul terbagi dua sebenarnya, dijelaskan oleh para ulama, ada tawasul masyru, ada tawasul apa? Besar sekali. Tawasul masyru' yang disyariatkan dan ada tawasul mamnu yang dilarang, diharamkan. Yang tawasul masyru' ini adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berupaya mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah dengan memujinya dengan memujanya dengan mengagungkannya dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaannya dengan nama-namanya yang indah makanya Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka gunakan nama-nama itu untuk berdoa Dipuji dulu Allah, diagungkan Allah, dipuja Allah, dimuliakan Allah dengan menyebut nama-namanya indah sehingga kita setelah itu memintanya dan sangat tepat bila mana permintaan kita itu disesuaikan dengan pujian kita. Jangan misalnya uh, kita meminta kepada seorang tolong berikan saya harta karena kamu orang yang perkasa. Ya. Berikan saya harta, bantu saya dengan harta karena engkau orang yang perkasa. Mana hubungannya? Ini perkasa ini harta yang kita minta harta yang kita puji keperkasaannya. Kekuatan dia mengangkat benda. Tetapi kita puji kedermawanannya tentu. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Allah sangat dianjurkan oleh agama kita untuk menyebutkan nama-nama Allah yang berhubungan dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rezeki maka sebutkan puji Allah dengan luasnya pemberian dia. Sungguhnya engkau zat yang maha luas pemberiannya engkau uh, yang maha pemberi rezeki puji Allah Subhanahu wa taala kalau kita meminta uh, kesembuhan puji Allah dengan sifatnya yang menyembuhkan dan seterusnya dan seterus dan seterusnya ini juga dinamakan tawasul yaitu memuji Allah dengan nama-namanya indah kemudian memuji Allah dengan sifat-sifatnya juga termasuk tawasul yang disyariatkan misalnya kita sebut rahmat Allah yang maha luas Birahmatika astaghith ya Hayu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup yang berdiri sendiri dan mengatur semua makhluknya dengan sendiri, menegakkan makhluk dengan sendirinya, eh, dengan rahmatmu aku meminta birahmatika sebutkan rahmat Allah disebutkan sifat Allah seperti eh, sifat-sifat uh, sifat -sifat Allah yang mengetahui segala sesuatu ya Allah dengan ilmumu yang mengetahui yang meliputi segala sesuatu maka bantulah saya. Misalnya kita berada dalam kegelapan, dalam di, di, di, disakiti oleh orang. Tidak ada satupun orang mengetahui tangisan, teriakan-teriakan kesakitan kita. Kita sendiri. Maka kita meminta kepada Allah dengan memujinya, dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ini tawasul yang disyariatkan. Bertawasul kepada Allah dengan uh, mendahulukan permintaan kita itu dengan amal kebaikan, bertawasul dengan amal soleh seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis e, tiga orang yang e, ada tiga yang disebutkan di situ yang ber, dengan, dari contoh bertawasul dengan amal soleh seperti tiga orang yang terkurung tertutup dalam sebuah goa yang mereka bertawasul e, dengan kebaikan-kebaikan mereka. Contohnya bertawasul dengan menyebutkan amal soleh. Betapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Dan di sini kita perlu untuk mengikhlaskan niat. Kita bisa membedakan mana amal saya yang saya merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia, merasa lezat melakukannya. Kita ingat itu. Maka ketika kita dalam kesempitan, bertawasullah kepada Allah dengan amal yang kita lakukan tersebut. Tiga orang ini menyebutkan amalannya. Yang satunya karena berbaktinya kepada orang tuanya. Yang satu lagi karena menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya sehingga walaupun hampir berbuat zina tetapi ketika ditak, di, diingatkan kepada Allah maka dia tinggalkan karena takut kepada Allah yang satu lagi menjaga amanah banyak kita yang sudah menjaga amanah menjaga uh, amanah yang dibebankan kepada kita maka dalam kesempitan jangan lupakan amal-amal soleh kita untuk meminta kepada Allah amal itu bukan diceritakan kepada orang tetapi laporkan kepada Allah karena memang amalan kita kepada untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk manusia kita bisa melaporkan ya Allah saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan abad ini benar-benar ikhlas kepada kepadamu ya Allah dan Engkau Maha tahu. Maka lapangkanlah kesempitan saya, sembuhkanlah penyakit saya, lapangkan rezeki saya, sembuhkanlah anak saya, luruskan anak saya. Banyak kesempitan-kesempitan dalam hidup kita dan kita juga orang-orang yang banyak beribadah, maka lakukan tawassul masru' ini. Tetapi tawassul mamnu' yaitu menjadikan sarana yang bukan sarana. Seperti memberikan ibadah yang seharusnya langsung kepada Allah kepada selain Allah meminta kepada selain Allah kemudian kita berharap mereka menyampaikannya kepada Allah ini tawasul yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu atau beribadah di tempat orang-orang yang sudah meninggal saya katakan dan pasti didengar oleh semua orang beribadah di tempat di kuburan-kuburan wali-wali dengan anggapan kalau beribadah dekat mereka lebih cepat diterima oleh Allah lebih terasa khidmat terasa khusyuk dibandingkan kalau beribadah di rumah Allah. Dibandingkan dan ini mereka sendiri yang mengatakan. Salah seorang dari mereka yang beribadah diwawancarai oleh seorang dai dari Arab Saudi sana dengan bahasa Arab dan kebetulan dia juga bisa bahasa Arab. Saya dengar langsung ia mengatakan bertanya memang pertanyaannya pertanyaan ingin mencari jawaban apa bagaimana perasaanmu adakah perbedaan antara kamu baca Al-Qur'an di sini dengan ketika kamu baca Al-Qur'an di rumah Allah masjid Orang ini jujur, memang dia merasakan itu. Merasakan adanya ketenangan, adanya lebih dekat, adanya rasa khidmat, membaca Al-Quran, melakukan aktivitas berdoa dan seterusnya, walaupun bukan untuk yang dikuburkan, tetapi merasa ibadah di sana lebih baik, lebih utama, lebih dekat kepada Allah, ini pintu-pintu kesyirikan. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun para sahabat Nabi. Padahal kuburan Nabi dekat dengan masjid. Kuburan Nabi, kuburan yang paling mulia kalau kita, kuburan orang yang paling mulia kuburan makhluk manusia yang paling mulia adalah kuburan Nabi SAW. Tetapi tidak ada satu pun para sahabat yang mendatangi kuburannya untuk melakukan ibadah di sana. Kecuali untuk berziarah. Berziarah itu pun Nabi sudah mewanti-wanti. Ziarahilah kuburan oleh kalian tetapi untuk mengingat kematian. Untuk mendoakan orang yang sudah mati. Bukan untuk beribadah. Bukan untuk sholat di sana. Bukan untuk baca Al-Quran di sana. Bukan untuk uh, berdoa di sana dan seterusnya. Ini kuburan yang paling mulia, kuburan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah seorang pun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan padahal di samping masjid. Rumah Nabi di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan terjadi di masa Umar bin Khattab eh, kekeringan, kemarau panjang dan mereka melakukan sholat istisqa. Dan Umar ketika itu naik ke atas mimbar setelah sholat dan mengatakan menyampaikan dan berdoa, "Ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina." Ya ya Allah, dahulu dahulu kami ketika mendapatkan bencana kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami. Bertawasul yang dimaksud oleh Umar di sini adalah nabi berdoa. Dan yang dimaksud oleh Umar adalah ketika nabi sedang khutbah, dan datang seorang badui hadis dalam Sahih Muslim datang seorang badui masuk ya Rasulullah halakatil amwal wajah al iyal telah hancur dan telah habis semua harta kami karena kekeringan tanaman-tanaman kami sudah habis kami sudah kelaparan karena tidak ada lagi makanan air air air sudah kering karena kemarau panjang apa kata dia Allah ayyughithana berdoalah ya Rasulullah agar Allah menurunkan kami hujan itu yang dimaksud dengan tawasul Makanya boleh termasuk tawasul yang disyariatkan adalah meminta doa kepada orang yang soleh. Meminta doa agar orang yang bersoleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Bukan berdoa kepada mereka, tetapi meminta agar mereka berdoa. Ini tawasul yang disyariatkan. Boleh kita lakukan sekarang kepada orang yang kita anggap soleh dekat dengan Allah, jauh dari kemaksiatan, jauh dari dosa, hidupnya penuh dengan ketakwaan. Kita boleh datang kepada mereka, wahai alim, wahai syekh, wahai ustadz, wahai e, kiai dan seterusnya. Kita ini sudah sudah lama dalam kabut asap sekarang ini kita boleh datang orang yang kita anggap soleh. Jangan ustaz datangi, tapi orang yang soleh. Tidak semuanya ustaz itu soleh ya. ya mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang soleh. Boleh kita datangkan untuk meminta mereka berdoa. Dan kita semua berdoa. Saya pernah mengatakan, menyampaikan ini kepada santri-santri salah satu pondok pesantren. Saya sampaikan ke mereka, kalian adalah orang-orang yang hidupnya dalam keadaan iman. Dari mulai bangun pagi kalian dibangunkan untuk beribadah kepada Allah. Kalian dibawa membaca Al-Quran bersama, mempelajari ayat-ayat Allah, mewiridkan zikir ketika setelah salat fardu kalian diperintahkan untuk salat sunat. Kalian semuanya dibawa ketaatan kepada Allah. Dan tolong kalian menengadakan tangan di waktu-waktu mustajab. Mana tahu Allah mendengarkan seruan kalian sementara Allah tidak mendengarkan dari guru-guru kalian. Mereka karena Allah Subhanahu wa taala mendengar dan bahkan eh, doa itu bukan dilihat dari orang-orang yang yang tampilannya saja alim tetapi Allah terkadang mendengar dari orang-orang yang tidak terkenal malah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis uh, Uwais Al-Qarani seorang dari Yaman yang tidak mau terkenal padahal doanya dikabulkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dipesankan oleh Nabi, kalau kamu sempat bertemu dengan dia, kalau bisa bertemu dengan dia, minta dia berdoa untukmu. Bayangkan bagaimana dan dia tidak dikenal oleh siapa-siapa. Bahkan setiap datang kafilah dari Yaman Umar selalu datangi. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais Qarani? Siapa di antara kalian yang tahu tentang Uwais Qarani? Tidak ada yang tahu. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hambanya dari tampilan luar, dari dari tingkat akademi, dari ustaz atau tidak ustaznya, tetapi dari kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul yang yang yang tadi ditanyakan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi menganggap bahwasanya kalau kita berada dekat dengan orang soleh walaupun masih sudah meninggal dunia kita lebih dekat dengan Allah ini adalah upaya untuk lebih dekat dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu jawaban saya tentang pertanyaan tadi dan kita buka pertanyaan lagi eh, pertanyaan dari ibu-ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam apa yang dimaksud menjaga wudu. Apa yang dimaksud dengan menjaga wudu? Apa dalilnya wanita haid e, menjaga wudu? Yang menjaga wudu padahal dia tidak solat. Apa hanya apa hanya untuk solat saja kita berwudu? Mohon penjelasannya karena ana berwudu walau ana tidak solat, karena haid. Namun ana butuh dalil untuk menjelaskan kepada seseorang yang bertanya kenapa tidak solat, kenapa tidak solat kamu berwudu dengan alasan dalilnya Bilal. Jazakumullahu khairan. Iya, memang e, berwudu yang pertama kali diturunkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk salat. Berwudu pertama kali diturunkan oleh Allah syariat wudu ini adalah untuk salat. Allah berfirman, eh, "Idza qumtum ila salah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Wa arjulakum minal ka'bain. Ini yang kita pelajari dalam kitab wudu dalam Sahih Bukhari. Jadi syariat wudu ini turun ketika perintah untuk salat. Idza kumtum ila salat. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini perintah langsung dari Allah dan syariat wudhu ini dikhususkan awalnya untuk salat. Kemudian para ulama memberikan penam, apa, penjelasan penjelasan yang lebih luas yaitu ada amalan-amalan yang disamakan dengan salat seperti tawaf. Walaupun para ulama berbeda pendapat, tetapi Rasulullah SAW bersabda bahwa ju'al eh, eh, eh, as-salat at-tawafu bil baiti as-salah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana salat itu diwajibkan berwudu, maka untuk tawaf pun berwudu. Untuk tawaf pun berwudu. Ini sebagian pendapat para ulama. Kemudian membaca Al-Qur'an. Para ulama juga mengambil dalil yang lain. Uh, la al Qur'an illa tahir atau la yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Para ulama di sini juga berbeda pendapat. Selain dari salat, syarat berwudu ini diperselisihkan oleh para ulama. Lalu bagaimana sikap kita? Kita tentu paling utama untuk berwudu. Paling utama untuk berwudu, apalagi tawaf. Karena ini pendapat yang kuat. Bersuci untuk tawaf ini termasuk pendapat yang kuat. Kemudian membaca Al-Quran, pendapat yang kuat juga membaca Al-Quran dalam keadaan wudhu. Uh, eh, kemudian uh, eh, pun uh, eh, kewajibnya, dalil wajibnya saya tidak mengetahui karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi kalau seandainya seorang wanita dalam keadaan haid, maka apakah dia selalu memperbaharui wudhunya? Ini tidak benar. Kalau seandainya dia menganggap ini sebagai ibadah, terus kalau dia buang angin, kalau dia buang e, air kecil kemudian dia berwuduk lagi, maka ini e, wallahu taala alam tidak ada tuntunannya tuntunannya dari Nabi SAW. Bila mana dia ingin membaca Al-Qur'an. Dan memang para ulama berbeda pendapat hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Apakah boleh atau tidak? Pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat membolehkan membaca tanpa memegang. Katakan membaca, adapun memegang kan Allah memberikan solusi, boleh dia menggunakan sarung tangan atau menyampul Al-Qur'an yang dipegang. Apalagi kalau dia uh, mengkhawatirkan hilangnya hafalan dia. Maka dalam kondisi ini para ulama mengatakan boleh seorang wanita haid itu membaca Al-Qur'an karena waktunya tidak di tangannya. Karena paling kurang masa haid itu enam hari. Berarti dalam jangka seperti itu selama itu dia tidak baca Quran, apalagi kalau yang sampai 15 hari. Maka sangat lama sekali. Oleh karena itu para ulama meng, e, mengatakan boleh wanita haid itu baca Al-Qur'an dan dalam kondisi demikian saya mengatakan maka dianjurkan dia untuk berwudu. Dianjurkan untuk berwudu karena dia ingin baca Al-Qur'an. Walaupun wudunya itu tidak ada gunanya, tetapi ingin merasa lebih nyaman baca Al-Qur'an karena pendapat yang kuat Tadi saya katakan baca Al-Quran adalah dengan berwudu, maka dalam kondisi haid pun dan dia ingin tetap baca Al-Quran atau mengulangi hafalan qurannya maka sebaiknya dia berwudu. Wallahu taala alam. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain atau dia memperbaharui wudunya terus padahal dia dalam keadaan haid tidak sholat dan tidak apa-apa, apalagi wanita yang tidak pernah baca Al-Quran, tetapi dia wudhu terus maka ini uh, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Pertanyaan dari Bapak-bapak yang tertulis yang di luar tema, afwan di luar tema, beberapa waktu sebelum azan ana sudah wudu. Kemudian buang angin atau batal. Pas azan berang, eh, pas azan berangkat ke masjid dan lupa wudu dan langsung salat. Beberapa waktu menjelang salat berikutnya baru ingat. Kalau masih ada waktu, apakah harus mengulangi sholat? Jawabannya langsung, iya. Ya. Kalau ada waktu atau tidak ada waktu, sholat yang tadi dilakukan tanpa berwudu diulang. Kalau kita memang yakin bahwasanya wuduk kita itu batal dan kita tidak berwuduk lagi sebelum sholat yang kita kerjakan tadi, maka kita wajib mengulangi wuduk kita dan sholat kita mengulangi wudhu dan sholat mengulangi sholat dengan berwudhu tentunya kapanpun masih ada waktu atau tidak atau sudah lewat waktunya misalnya dia sholat zuhur yang seperti itu terjadi kejadiannya maka dia baru ingatnya sebelum sholat isya di malam harinya maka dia mengkodonya wajib mengkodonya wajib mengkodonya berbeda dengan najis berbeda dengan najis bila mana kita mau sholat dan sudah berwudhu dan kita tanpa mengetahui ternyata ada najis di belakang punggung kita. Ada najis di belakang punggung kita dan kita baru tahu setelah buka baju sudah sampai di rumah. Maka solat kita sah dan tidak diulangi lagi. Solat kita sah dan tidak diulangi lagi karena kita tidak mengetahui keberadaan najis sebelum dan bahkan ketika solat pun kita tidak mengetahuinya. Tetapi kalau kita mengetahui ketika solat maka kita wajib melepaskan atau membersihkan najis itu. Bukan membatalkan sholat tapi melepaskan. Seperti yang terjadi pada Nabi ketika dia diberitahukan di bawah telapak sendalnya karena beliau sholat pakai sendal. Di bawah telapak kaki sendalnya itu ada najis diberitahukan oleh mereka Jibril maka seketika Nabi melepaskan sendalnya dan dia lanjutkan sholatnya. Tidak, tidak mesti dibatalkan sholat. Kalau seandainya yang kena najis itu adalah badan kita terasa dan baru ingat kita sebelum sholat itu bahwasanya kita menyentuh najis dan ada di bagian badan kita dan tidak bisa dilepaskan kecuali dengan membersihkannya maka kita tetap harus keluar dari sholat keluar dari sholat dan membersihkan najis kemudian ulangi sholat walau kalau seandainya kita baru sadar setelah selesai sholat maka sholatnya sah dan tidak mesti diulang wallahu taala alam kalau ingatnya sudah lewat waktu dan lama apakah harus mengulangi atau mengkodok itu jawaban saya tadi sudah jelas. Wallahu taala alam. Oh ya pertanyaan Bapak tadi. <laughs> pertanyaan Bapak. Maaf. Kita lagi sholat dan sholat kita di rumah. Sholat apa? Sholat apa? Nah, jangan sholat wajib. Nah. Ya, yang di luar melepaskan. Kalau seandainya kita sholat sunat di rumah dan ternyata di belakang kita nampak najis, misalnya ah, hal yang berhubungan dengan najis seperti kalau hubungan dalam suami istri adalah misalnya madhi yang teringat oleh kita dan misalnya menyentuh pakaian baju yang kita kena kita pakai maka e, kita bisa menggunakan tenaga luar atau istri kita melepaskan selama di, di badan kita masih ada penutup aurat. Jangan sampai pula kita melanggar syarat yang lain tapi selama uh, misalnya di peci kita ada uh, darah yang banyak misalnya, maka kita uh, karena kita tidak tahu yang di luar yang mengetahuinya boleh melepaskannya dengan mengatakan najis. Dengan mengatakan najis. Jangan pula nanti dipegang pecinya kemudian dia eh kenapa kamu ganggu saya? Ya. Harus dia harus diberitahu ada najis kemudian lepaskan. Sehingga yang sholat itu tidak menganggap bahwasanya yang di luar mempermainkan dia dalam keadaan sholat. Wallahu ta'ala Pertanyaan yang tadi. Ya. Ya. Perbuatan-perbuatan syirik yang tampak kita sadari. Ya. Kemunafikan. Seperti eh, Nabi ada Nabi Ibrahim juga tadi. Wajanumni wa nabiyya anna wa baniya anna budal asnam. Hmm, pertanyaannya apa? Bolehkah kita berperasaan seperti itu? Boleh. Ya boleh, seperti yang kita, eh, Umar Abu Bakar Umar bin Khattab mengatakan eh, benar-benar prihatin terhadap agar eh, khawatir takut terjerumus kepada kemunafikan dan juga Nabi Ibrahim takut terjerumus kepada kesyirikan. Kita semua tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan. Nah, makanya kita harus tanamkan ini, harus kita sebarkan, harus kita uh, masyarakatkan kekhawatiran terhadap kesyirikan karena bahayanya luar biasa. Kita sendiri harus seperti itu. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan kita mengajarkan kepada kita doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Diajarkan doa agar kita ter, uh, terjaga dari perbuatan syirik yang kita tidak sadari. Diajarkan doa. Sudah hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan saya minta ampun dari perbuatan syirik yang tidak saya ketahui. Jadi berarti harus hati-hati kita. Jangan merasa aman. Tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang sengsara, yang akan binasa. Kita harus merasa khawatir dari kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Tidak ada jaminan kita ini akan meninggal dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Wallahu ta'ala alam. Eh, waktu sudah lewat. Kita terima satu pertanyaan, ya. Pak Tatoyur. Ini pelajaran akan kita nah, nanti, tapi bila perlu jawabannya silakan tanya. Ya. Dosa warisan. Pertanyaan seputar tatoyur yang sudah war, eh, hasil warisan. Tatoyur artinya menyandarkan sebab kepada yang bukan sebab diambil dari kata-kata tair yaitu burung. Di kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika mereka melihat eh, menginginkan sebuah keputusan atau program rencana pekerjaan, melakukan sebuah aktivitas, sebelum mereka melakukan aktivitas itu mereka melihat ada burung yang mereka maksud dan burung itu lewat atau terbang atau berbunyi ataupun burung itu terlihat oleh dia maka mereka mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan pekerjaan atau melanjutkan dengan merasa ada oh ini burung yang baik. Nah, ini namanya tatoyur, menyandarkan sesuatu kepada yang bukan sebab. Mana mana hub, apa hubungan burung dengan dengan keberhasilan dengan kegagalan? Tidak ada hubungannya. Inilah hasal makna tatoyur. Bila mana ini muncul dan ini merupakan salah satu dari jenis kesyirikan. Kalau seandainya itu hanya kita eh, bila orang yang tatoyur itu menyandarkan semua itu kepada Allah tetapi penyebabnya ini maka ini termasuk sedikit kecil. Penyebabnya uh, adalah uh, ben, uh, sesuatu yang bukan penyebab misalnya hanya benang atau hanya suara atau hanya perbuatan binatang yang tidak ada hubungannya dan kita sandarkan seperti itu dan banyak hal-hal uh, uh, yang seperti ini dan dia mungkin digolongkan oleh ulama kepada khurafan seperti kalau ada kupu-kupu masuk rumah Nah ini akan datang sesuatu yang eh, ah, mungkin ada tamu yang datang atau waktu kecil saya juga eh, disampaikan bila mana ada orang yang keluarga yang merantau bila mana kucing menjilat tangannya kemudian dia angkat kepalanya dan sampai ke atas telinganya maka orang yang ditunggu pasti akan datang. Ya, ini semuanya tidak ada hubungannya dengan kedatangan, dengan kehadiran, dengan apapun juga, karena tidak ada hubungan binatang-binatang tersebut dengan penyebab. Kalau seandainya ini dikaitkan juga dengan Allah tetapi dinyatakan itu sebagai penyebab, ini masuk dalam kategori syirik kecil. Saya minta contohnya apa tadi, Pak? Saya yang memberikan contoh Bapak apa contohnya? Kejatuhan cecak bagaimana? Ya, kalau suara burung tentu sama dengan apa yang dilakukan oleh masa jahiliyah. Tetapi ini banyak sekali terjadi di masyarakat dan memang itu mungkin adalah eh, Eh, eh, kajian-kajian uh, atau keyakinan-keyakinan yang turun temurun, maka dalam pelajaran akidah untuk mempelajari membersihkan, mengikis semua akidah-akidah yang menyimpang, hal-hal yang seperti ini kita harus kikis pula. Walaupun itu dari hasil uh, dari uh, pengajaran dari orang-orang tua, tetapi ini kita tidak berpijak kepada ajaran nenek moyang, tetapi kita berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang itu bukan sebab, maka kenapa kita melakukan sebab? Dan orang sekarang sudah tidak memikirkan itu lagi, memikirkan itu lagi. Orang kalau sudah modern, sudah terpengaruh oleh perkembangan zaman, mereka sudah tidak lagi itu zamannya. Mereka menganggap itu adalah permasalahan yang kuno. Itu padahal dalam masalah agama kita juga tidak antipati tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang tua, tetapi bila mana ada bertentangan dengan akidah kita, kita harus menentangnya, kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwa ini ini bertentangan dengan akidah. Intinya apapun bentuknya tatoyur bila mana e, intinya adalah menyandarkan sebab yang bukan penyebab yang secara syar'i atau secara e, ilmu duniawi seperti e, minum e, e, air e, meminum e, air yang ada e, jeruk nipisnya jus jeruk nipis mungkin mem, me, membersihkan perut ini kan ada uh, dukungan dari ilmu sekarang ini, ilmu dunia. Jadi bukan karena uh, bukan karena penyandaran kepada sesuatu yang tidak penyebab, tetapi karena ada riset-riset yang berbicara tentang itu. Tetapi kalau seandainya benang, benang yang diikat di pintu rumah, ini apa hubungannya benang? Yang bisa menghalangi apapun bahaya yang masuk. Jangankan benang, tulisan ayat kursi pun apa yang bisa diperbuatnya untuk menghalangi bahaya yang masuk ke rumah? Tidak ada gunanya. Kalau itu hanya sebatas tulisan, sementara yang di luar di dalam rumahnya dari manusia tidak pernah baca ayat kursi, tidak pernah sholat, maka tidak ada gunanya tulisan. Ayat kursi itu mukjizatnya ketika dibaca, karena dalam hadisnya membaca. Nabi SAW mewiritkan tidak kurang dari delapan kali ayat kursi setiap hari. Jadi itu penyebab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ayat kursi itu karena ayatnya ayat agung dan Allah memberikan keutamaan tentang ayat, kepada ayat kursi, maka itu penyebab yang syar'i. I yang diterapkan oleh syariat. Ada penyebab yang tidak syar'i tetapi sesuai dengan ilmu manusia e, seperti membuat e, palang pintu yang kuat, dibuat apa sehingga terjamin dari pencuri atau dibuat di dalamnya ada terali yang kuat sehingga terjamin. Ini kan penyebab yang manusiawi. Tetapi kalau benang kalau benang merah, putih, hitam dan seterusnya kemudian dibaca mantra-mantra sehingga dia bisa menghalangi bahaya masuk ke rumah ini bukan penyebab secara syar'i dan juga bukan penyebab secara ilmu manusiawi. Jadi ini pembicaraan yang nanti akan kita kupas tentang masalah tatayur pada uh, waktunya insyaallah dan itu jawaban saya tadi.